Di guyuran rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah menyebut hujan yang Allah turunkan dari langit adalah rahmat. Wa huwa alladhi yursilur wa may yursilur wa may yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Siapa lagi yang bisa mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Maka hujan adalah rahmat. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya bersyukur kepada Allah dengan seringnya rahmat Allah turunkan ke permukaan bumi. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita berkumpul untuk membicarakan sebuah hukum yang banyak ditakuti oleh orang zaman kini terutama kaum Hawa. Namun ada satu hal yang luar biasa dan saya menganggapnya luar biasa seluruh perjalanan permintaan pembicaraan tentang poligami datang dari kaum laki-laki. Namun yang kali ini datang dari kaum wanita sendiri. Jujur, majelis ini bukan saya yang memiliki idenya. Tapi idenya datang dari ibu-ibu. Jujur, ide ini sudah saya tolak. Pertamanya, tetapi ibu-ibu ngotot untuk tetap dibahas. Akhirnya saya mempertimbangkan maslahat dan mudarat dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mempertemukan kita di majelis ini. Dan satu hal yang luar biasa lagi yang hadir juga ternyata 80% ibu-ibu. Saya tadinya berpikir 50-50. Tapi ternyata yang hadir 80% ibu-ibu, sisanya bapak-bapak. Sehingga ada terkesan ibu-ibu lebih berani poligami daripada bapak-bapak. Sekali lagi saya mengatakan luar biasa. Belum pernah sejauh pengalaman kita yang mungkin tidak terlalu panjang materi ini diminta oleh kaum Hawa. Karena banyak sekali pikiran yang mengatakan bahwa hukum ini hanya memihak memihak kepada kaum laki-laki dan menyepelekan kaum wanita. Banyak pola pikir yang sampai di benak kaum muslimin dan muslimat bahkan bahwa hukum poligami yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim tidak berpihak kepada kaum wanita sedikit pun. Sehingga akhirnya hukum ini ditolak dengan keras oleh kaum wanita. Yang tidak berani menolak adalah orang-orang yang sudah tertanam di dalam hatinya keyakinan kepada Al-Quran keyakinan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berani menolak hukum itu. Namun subuh pun dia tidak berani menolak, dia pun tidak berani mengamalkan. Ini jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang menolak hukum Allah itu. Daripada wanita-wanita yang menolak syariat Islam itu daripada wanita-wanita yang mengatakan syariat Islam ini tidak adil dengan adanya hukum poligami. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang harusnya ada di dalam dada setiap manusia yang beriman kepada Allah bahwa tidak mungkin mustahil bagi Allah menurunkan hukum yang menzalimi hamba-hambanya. Tanamkan ini di dalam jiwa kita yang paling dalam. Allah tidak akan mungkin menurunkan hukum di dalam hukum itu Allah tahu terjadi penzoliman. Karena Allah telah berkata di dalam hadis kudsi Sebelum hadis kudsi Allah sudah berkata di dalam Al-Quranul Karim. Wala yazlimu rabbuka ahada Rabbmu tidak akan pernah menzolimi seseorang. Rohmu tidak akan pernah menzalimi seseorang. Wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak akan pernah dizolimi sekecil apapun. Di dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi inni haramtu Zulma. ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama wahai hamba-hambaku aku telah mengharamkan untukku kezaliman Aku telah mengharamkan untukku apa? Kezaliman. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Waj'altuhu bainakum muharrama saya jadikan juga sifat zolim itu hal yang diharamkan untuk kalian lakukan sesama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Berangkat dari ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain hal yang wajib ditanamkan oleh seorang seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan pernah ada syariat Islam menzalimi manusia. Tidak akan pernah ada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzalimi manusia. Itu tidak ada. Kemudian kita tambahkan. Boleh jadi ada sebuah syariat yang menurut kita penzoliman untuk sebahagian orang. Menurut kita seperti itu. Akan tetapi Allah wujudkan itu karena itulah tiang kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada mudarat yang terjadi pada seseorang itu. Kita ambil contoh. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma." Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong kedua tangan mereka. Potong tangan mereka. Laki-laki mencuri, potong tangannya. Wanita mencuri, potong tangannya. Selintas kita melihat ini hukum potong tangan menzolimi pencuri lelaki ini. Sepintas kita melihat bahwa hukum potong tangan ini menzolimi wanita pencuri ini. Tetapi hanya dengan itulah manusia akan terjaga hartanya dari para pencuri. Dan Allah tahu hukum inilah yang bisa menghardik nyali para pencuri. Allah tahu hukum inilah yang bisa mengamankan harta manusia. Kalau ini tidak ditegakkan Allah tahu harta manusia tidak akan aman. Sehingga seorang pencuri tertangkap mencuri di Kuwait. Seorang pencuri tertangkap mencuri di mana? Kuwait. Negara kaya. Tetangga Arab Saudi. Yang hampir mirip dengan Brunei-nya kita. Ketika ditanya, di, disimak, di, dilacak biografi kehidupannya, dia hidup 20 tahun di Arab Saudi tanpa mencuri. Ketika dia diwawancari dan bertanya, Anda pernah? Dia ditanya, Anda pernah hidup 2 tahun di Arab Saudi, kenapa Anda tidak mencuri di sana? Dan Anda baru hidup beberapa hak, beberapa bulan di sini, kenapa Anda mencuri? Apa jawabannya? Itu karena orang Saudi memotong tangan para pencuri. Seandainya seorang pencuri tahu, andai dia tertangkap, dia akan dipotong tangan, dia akan berpikir 50 ribu kali untuk mencuri. Sebelum mencuri. Apabila kita melihat sekilas saja, kita melihat hukum Allah ini menzolimi pencuri. Akan tetapi, di balik hukum itulah terdapat kemaslahatan besar untuk hamba. Dan ini tidak dianggap penzoliman. Bahkan ini dianggap langkah pengamanan. Dan langkah pengamanan bukanlah penzoliman. Tidak satupun hukum Allah yang tidak adil. Tidak satupun hukum Allah yang berpihak hanya segelintir kecil orang mengabaikan yang lebih banyak dengan angka yang lebih besar. Itu mustahil Allah lakukan. Berangkat dari itu semua, kita mulai firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa' مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة yang artinya apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada di dalam kafalah dan tanggungan kalian Maka menikahlah. Maka nikahilah wanita-wanita yang baik. Dua, tiga, dan empat. Dan apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukupkan satu wanita saja. al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat kehidupan umat umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad maka kita menemukan bahwa lelaki memiliki beberapa orang istri suatu hal yang sudah biasa ada di dalam kehidupan manusia. Nabiullah Daud alaihi salam di dalam keterangan yang sahih memiliki 99 istri. Nabiullah Sulaiman alaihi salam memiliki 90 orang istri. Nabiullah Ibrahim alaihi salam memiliki dua orang istri. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sebelas istri. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan diharamkan memiliki lebih daripada empat orang istri. Oleh karena itu di dalam ayat Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulaka waruba sampai di situ ayat berhenti nikahi wanita-wanita baik dua tiga dan empat di situ berhenti ayat berarti di atas empat haram Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari seorang sahabat bernama Harith bin Qais radhiyallahu an. Beliau berkata, "Aslamtu wa indi thamanu niswatin." Ketika aku masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku memiliki delapan orang istri dhalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Harith bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku memiliki istri delapan." Fadal maka berkata Rasulullah SAW kepada Al Harith bin Qais, "Ikhtar minhunna arba'an." Pilih empat dari istrimu yang ada itu menunjukkan empat adalah batas maksimal. Seorang sahabat bernama Ghailan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam dia memiliki 10 orang istri. Berkata Rasulullah SAW kepada beliau, "Ikhtar minhunna arba'an wa fariq sariqahun sa'irahunna." Pilih empat dari antara di antara istri-istrimu lalu yang lain engkau harus berpisah dari mereka. Semua ini menunjukkan kewajiban, e, keharuman. Semua ini menunjukkan keharuman memiliki istri lebih daripada empat. Ada seorang lelaki sombong dengan hartanya dari kota Pemalang. Dia memiliki sembilan orang istri. Dua di antara istri itu adik beradik. Dan dengan sombongnya dia tampil di televisi. Diwawancarai dan ada empat orang istrinya berjejer di belakangnya. Dengan sombongnya dia berkata, saya bisa menjaga, saya bisa mengayomi, saya bisa berbuat adil, saya bisa dan saya bisa. Dengan sombongnya dia berkata, ketika lebaran tiba, kami semua pergi dulu ke mertua dari istri pertama. Sama-sama. Setelah itu kami pergi ke mertua istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan, sama-sama. Ketika dia ditanya oleh pembawa acara, apakah Bapak akan menambah yang ke-10? Dia menjawab, tidak tertutup kemungkinan. Ketika dia ditanya bagaimana kalau istri-istri Bapak tidak merestui, dia berkata, saya yakin mereka akan mempersilahkan. Ini lelaki sombong, angkuh, walaupun dia berlagak orang yang paling adil kepada kaum wanita. Kenapa? Karena keangkuhan yang paling angkuh adalah menolak syariat Islam. Keangkuhan yang paling angkuh menolak kebenaran dan kebenaran yang tidak bisa tidak lelaki umat Nabi Muhammad tidak boleh memiliki istri lebih daripada empat. Ketika dia melebihkan itu, fahamlah kita bahwa dia orang ampuh luar biasa. Hanya ketika wawancara dia berlagak seorang yang kalem, kayak lembu. Dia berlagak seperti seorang yang pengayom kaum wanita Salahkah Allah yang mengatakan tidak boleh lebih daripada empat? Tidak mungkin. Berarti ada sesuatu yang salah di rumah tangga ini. Apa itu yang salah? Saya pun tidak tahu. Tapi yang jelas mereka semua sepakat untuk melakukan dua dosa besar. Pertama, melanggar jumlah, kedua menggabungkan antara adik-beradik dalam soal satu tali pernikahan. Dan kedua-dua ini hal yang diharamkan oleh syariat Islam. manusia pada zaman kita sekarang lupa bahwa kaum wanita zaman dahulu adalah kaum yang tidak pernah masuk hitungan. Dengarkan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang jahiliyah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila seseorang dari orang-orang terdahulu diberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak perempuan, diberikan dia kabar gembira. Nah, agama Islam memandang lahirnya wanita adalah kabar gembira. Ketika diberikan kepadanya kabar gembira telah lahir anaknya unsa, seorang wanita. Zalla muswadda, tiba-tiba wajahnya menjadi hitam. Menahan amarah, bukan merah lagi. Merah yang kalau sudah bersangatan dia berubah menjadi hitam. Wahwa kalim. Ketika itu dia menahan amarahnya yang besar. Emosinya yang memuncak. Kenapa yang lain perempuan? Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira Dia pun menghindar-hindar dari orang banyak supaya tidak terlihat Dia menghilang. Tidak ingin dilihat orang. Min zu'i Kenapa dia menghilang? Karena buruknya kabar gembira yang datang kepadanya. Menurut dia, kabar gembira itu buruk. Lahirnya seorang anak perempuan. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit dia mulai berpikir, apakah anak wanita ini akan tetap saya pegang, saya pelihara sambil menahan malu luar biasa? Ataukah saya benangkan saja dia ke dalam tanah? Itu pikiran orang-orang Quraisy. Apakah saya pegang dia? Saya lanjutkan saya lanjutkan punya anak perempuan ataukah anak ini layaknya saya benamkan saja ke dalam tanah. Saya kubur. Supaya terkubur berjamaah bersama anak wanita ini malu yang akan saya tanggung dengan lahirnya anak wanita. Inilah nasib wanita ketika lahir di zaman jahiliyah. Nasib yang lainnya seperti yang terlihat dalam jelas dengan jelas dari hadis yang telah kita bacakan tadi Al Harith Ghailan radhiyallahu ma, ketika mereka itu ternyata lumrah suatu hal yang biasa seorang lelaki memiliki 10, 12, 15, 8 istri. Di zaman dulu biasa. Bukan suatu hal yang aneh. Bukan suatu hal yang yang menakjubkan karena derajat wanita ketika itu tidak ada. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang terjadi kalau seandainya suami dari 10 wanita ini meninggal dunia? Maka istri dari wanita dari wanita-wanita dari suami ini langsung diambil oleh anak-anak dan dijadikan harta warisan. Anak-anak lelaki ini mengambil istri bapak, Yang istri bapaknya itu mungkin ibu kandungnya atau mungkin ibu tirinya. Dengan cara apa? Dengan cara siapa yang pertama kali melemparkan satu tangan ke tubuh wanita itu. Jadi si anak ketika ayahnya hidup, dia sudah melirik-lirik ibu tirinya. Siapa yang paling cantik? Siapa yang akan pertama kali saya lemparkan sarung tangan untuk saya miliki? Begitu ayah saya mati. Itulah keadaan wanita pada zaman itu. Di sisi lain, Wanita ketika haid tidak dibiarkan masuk rumah. Dia dibiarkan tidur di luar rumah. Karena haid bagi mereka haid besar untuk masuk rumah, mengotori keluarga dan mengotori rumah. Itulah wanita di masa jahiliyah. Datanglah agama Islam dengan mengangkat derajat kaum wanita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika seorang sahabat membawa unta dengan sangat cepat, di atasnya ada wanita-wanita. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Lutfan bil qawarir. Lembut-lembut kalian, jangan tergesa-gesa bawa untanya. Berlemah lembutlah kepada botol yang ada di atas. Orang kalau sudah bawa botol, kaca, apa yang dia lakukan? Berlangkah hati-hati. Supaya tidak terjatuh botol itu dan kemudian pecah. Maksud Rasulullah, hati-hati membawa unta, karena di atas adalah kaum wanita Kaum wanita kekuatan tubuh mereka menanggung perjalanan itu tidak seperti kaum laki-laki. Oleh karena itu perjalanan unta harus diseimbangkan dengan kemampuan seorang wanita di atas unta. Allahu Akbar. Sampai sedemikiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira saya mewasiatkan kalian, saya wasiatkan kalian hai kaum laki-laki untuk senantiasa berbuat baik kepada kaum wanita. Fa inna kunna fa innakum afaktumuhunna bi kalimatillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat-kalimat Allah. wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Maka saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Kemudian Rasul kita juga bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Hai laki-laki, kita kaum laki-laki yang terbaik adalah kaum laki-laki yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Kalian mau menjadi lelaki sukses, kalian harus sukses di dalam berbuat, bermuamalah, bergaul bersama istri dan anak-anak kalian. Hai kaum laki-laki, suksesnya Anda bukanlah ketika Anda jadi presiden, dalam agama Islam, suksesnya Anda bukan Anda menjadi seorang kepala dinas. Suksesnya Anda bukanlah ketika Anda menjadi seorang menteri. Tapi suksesnya Anda ketika Anda menjadi laki yang terbaik kepada keluarga-keluarga Anda. Di dalamnya ada istri dan anak-anak. Itulah kesuksesan seorang lelaki di dalam kacamata agama Islam. Tidakkah semua hadis ini menunjukkan rahmat Allah yang maha luas kepada kaum wanita. Maka Islam datang dengan mengangkat derajat kaum wanita. Ketika wanita haid, dia tidak dibiarkan terbuang di depan rumah, di dalam tenda. Namun dia tetap bersama suaminya. Dihalalkan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali hubungan badan. Dahulunya mereka menganggap wanita harus dibunuh. Agama Islam menganggap nyawa wanita sama dengan nyawa kaum laki-laki. Terbunuh seorang wanita oleh seorang lelaki, hukum balas setimpal ada. Kalau itu dituntut oleh wali, eh, oleh ahli waris. Maka nyawa seorang wanita sejajar dengan nyawa seorang lelaki. Seterjat dan hak untuk mendapatkan syariat, hak untuk mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan syariat Allah, hak untuk menjadi orang saleh, hak menjadi segala sesuatu yang dekat dengan syariat sama antara wanita dan laki-laki. Tidak ada yang dibedakan. Meraih kehusukan di dalam sholat, meraih keutamaan di dalam ilmu, meraih kesolehan, meraih surga, tapi yang sama antara wanita dan kaum laki-laki. Bahkan pesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita pun ada di akhir-akhir ayat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum wanita ketika datang hukum di dalam agama Islam di zaman Rasul menjadikan lelaki tidak boleh lebih daripada empat itu hukum yang membuat mereka gembira karena sebelumnya mereka adalah wanita yang terusik wanita yang terzolimi wanita yang tidak dipandang wanita yang dilecehkan wanita yang dianggap aib bagi keluarga aib bagi Masyarakat aib bagi kaum. Kenapa aib? Karena ketika dia diperkosa orang dia hamil. Ketika kenapa aib? Karena ketika dia berzina dia pun hamil, memberikan aib kepada keluarga, memberikan aib kepada suku. Kenapa aib? Karena dia tidak bisa mengangkat senjata untuk mempertahankan marwah keluarga. Dia tidak bisa mengangkat senjata untuk mempertahankan posisi suku dan kabilah dan pandai mereka hanya berhias. Pandai mereka hanya berdandan, pandai mereka hanya merayu. Berhadapan dengan keadaan-keadaan yang membutuhkan tenaga, mereka tidak bisa dihandalkan. Berhadapan dengan tenaga-tenaga yang akan melawan, membentengi, menjaga, mereka tidak bisa dihandalkan sama sekali. Sehingga wanita pada zaman itu dianggap beban besar. Dan begitu seterusnya sampai di zaman kita sekarang pun pastilah air ke keluarga itu lebih banyak didatangkan oleh kaum lain. Itu yang dipandang oleh orang Quraisy ketika itu. Namun agama Islam datang dengan hukum yang berbeda. Dengan apa yang didatangkan oleh orang Quraisy ketika itu. Islam menganggap kaum wanita adalah pasangan hidup seorang lelaki. Dia harus mulia semulia suaminya dia harus sederajat. Tinggi derajatnya sama tinggi derajat derajat suaminya. Dan diharamkan bagi suaminya untuk menyakitinya. Diharamkan bagi suaminya untuk menzaliminya. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa man yaf'al dzalik faqad zalama Jangan kalian pegang istri kalian untuk kalian memberikan mudarat kepada agar kalian memberikan aniaya kepadanya. Apa maksud jangan kalian pegang? Jangan pertahankan tali pernikahan. Kalau itu tujuannya agar kalian bisa membalas dendam dan sakit hati kepada istri kalian tersebut. Kalau itu yang kalian lakukan, sungguh kalian telah menggelimi diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa hukum tetap mempertahankan tali pernikahan agar si istri menjadi susah, agar si istri menjadi payah adalah sebuah perbuatan yang zalim di dalam agama Islam. Dan itu diharamkan. Itu diharamkan oleh agama Islam. Ma'asyar muslimin wal muslimat. Ketika Islam datang dengan mengangkat derajat kaum wanita, Islam pun datang dengan menempatkan wanita dan laki-laki pas pada tempatnya. Karena Allah Adil dan adil itu adalah menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Itulah adil. Sehingga orang Arab mengatakan kopiah yang kita letakkan di lutut tidak adil. Karena kopiah letaknya di mana? Di kepala, bukan di lutut. Karena kopiah sudah diletakkan di tempat yang bukan tempatnya. Maka adil kata para ulama maknanya adalah wad'u syai'i fi mawadhi'ihi meletakkan sesuatu pas pada tempatnya itulah yang adil Islam pun datang dengan keadilan dan di antara keadilan tersebut adalah kaum wanita bertugas di rumah karena mereka adalah kaum yang penuh dengan lemah lembut dan orang yang penuh dengan lemah lembut adalah tipikal seorang pendidik yang sukses. Adapun lelaki punya sifat keras, punya sifat mudah terpancing emosi, punya sifat yang tidak cocok untuk seorang pendidik. Dan kaum laki-laki dengan sifatnya seperti itu ditempatkan oleh agama Islam sesuai dengan tempatnya pula disuruh dia berhadapan dengan tantangan-tantangan di luar rumah. Disuruh dia berhadapan dengan mara bahaya, mara bahaya di depan rumah, di, di, di, di luar rumah. Di sana ada orang yang akan meninjunya, di sana ada orang yang akan membunuhnya, di sana ada orang yang akan merampoknya, di sana dia berpacu dengan lengan-lengan yang keras yang lainnya, dan dia memiliki kemampuan untuk itu, dan wanita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Allah letakkan Islam, Allah letakkan wanita pada tempatnya yang cocok dan Allah letakkan lelaki di tempatnya yang cocok. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kodrat akan mendatangkan mara bahaya dan petaka. Ketika kodrat ini dibalik oleh orang-orang zaman sekarang dengan argumentasi untuk mengangkat derajat kaum wanita dengan argumentasi untuk tidak membiarkan wanita menjadi orang nomor dua daripada kaum laki-laki dengan argumentasi persamaan hak dan kewajiban mereka mengatakan kami ingin mengangkat kaum wanita dari derajatnya yang ada di dalam agama Islam yang belum menempatkan wanita pada tempatnya yang layak seolah-olah mereka lebih pintar dari Allah seolah-olah lebih mereka lebih penyayang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah orang yang mengatakan dan menyuarakan itu adalah musang berbulu ayam. Mereka adalah bandit-bandit dengan baju seorang pahlawan untuk kaum wanita. Apa yang mereka inginkan? yang mereka inginkan wanita keluar dari rumah agar bisa mereka nikmati. Yang mereka inginkan wanita keluar dari rumah agar bisa menjadi pemuas nafsu syahwat Lihatlah wanita-wanita yang dipajak dengan aurat-aurat mereka yang dipajak. Sekretaris-sekretaris yang tidak hanya mengorbankan tenaga untuk atasan dan pimpinannya, pun mengorbankan hal yang paling berharga dalam dirinya Wanita-wanita yang harus keluar malam. Jam 11 mereka masih di jalanan. Jam 12 mereka masih di jalanan. Jam 2 malam mereka masih di lantai dansa. Untuk apa? Untuk pemuas nafsu dan syahwat musang berbulu ayam. Bandit berkedok pahlawan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kesiangan dan yang mengikuti selera mereka adalah mangsa-mangsa mereka dan bukan orang yang mereka selamat. Karena tidak akan ada yang menyayangi wanita lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang menyayangi kaum wanita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat itu baik-baik di dalam hati kita. Catat itu baik-baik di dalam dada kita kita tidak akan lebih pandai daripada Allah. Kita tidak akan lebih pandai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wanita sudah keluar rumah dengan keadaan yang mereka inginkan, dengan emansipasi wanita yang mereka tebarkan, dengan persamaan hak yang mereka angkat dan mereka elu-elukan, apa yang terjadi? Kehormatan wanita tidak lagi terjaga. Mereka siap dipetik oleh orang-orang bejat dan jahat paling tidak mereka menjadi tontonan-tontonan indah bagi selera-selera nafsu dan syahwat. Lalu apa yang terjadi? Rumah tangga mereka akan hancur berantakan. Anak-anak mereka tidak terdidik dengan baik. Tidak tercurahkan kasih sayang dengan maksimal. Tidak jarang wanita-wanita yang enggan untuk menyusui anaknya. Hanya karena itu akan menghalangi karirnya. Anaknya dididik oleh para pembantu yang notabene pembantu itu dicari orang sebodoh mungkin supaya dia tidak pintar ketika dia pintar dia tidak akan dia kalau dia pintar dia akan dengan mudah mencari pekerjaan yang lebih baik daripada sekedar pembantu kepada pembantu itu dititipkan anak-anak untuk dididik maka lahirlah anak-anak kita dengan jiwa pembantu-pembantu kita dia pun keluar dari rumah Kadang-kadang suami pulang, suami tidak menemukan istri ada di tempat. Yang ada pembantu. Akhirnya rumah berantakan. Nasab tidak jelas. Pembantu di rumah dikerjai suami, istri di luar dikerjai oleh atasan. Itulah realita kehidupan. Itulah realita kehidupan. Dari ajakan musang-musang berbulu ayam dari ajakan penjahat-penjahat berjubahkan pahlawan. Mereka ingin kehancuran untuk kaum wanita. Karena mereka tahu persis rusak dan tidak rusaknya sebuah bangsa dan negara. Rusak dan tidak rusaknya sebuah masyarakat tergantung wanita. Kalau wanitanya wanita baik, masyarakat akan menjadi masyarakat baik. Dan mereka tidak ingin umat Islam menjadi masyarakat yang baik. Mereka tahu persis kalau wanitanya sudah rusak, masyarakat pun akan ikut rusak. Dan itu yang mereka inginkan. Dengan alasan ini dan itu, mereka mencoba untuk mempengaruhi pikiran kaum wanita yang kurang dekat dengan Al-Quran, yang kurang dekat dengan sunnah Rasulullah, yang kurang dekat dengan syariat Islam. Dan pola pikir-pola pikir itu mereka masukkan secara halus. Sehingga tumbuhlah di kehidupan kita umat Islam wanita yang selalu merasa tidak ingin menjadi nomor satu di rumah, nomor dua di rumah tangga. Yang dia inginkan sederhana Bahkan tidak jarang ada wanita yang ingin dilebihkan daripada suaminya. Dilebihkan daripada kaum laki-laki. Pendapat suami boleh saja tidak diterima, tapi pendapat dia tidak boleh ditolak. Ini adalah wanita yang sudah terpasang sesuatu yang terbalik di dalam diri dan jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah mengerti menempatkan di mana Allah akan melempatkan syariat. Dan ketika Allah memilih kaum kaum lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, Allah tidak salah pilih. Allah sudah letakkan lelaki di tempatnya yang cocok, di tempatnya yang pas, di tempatnya yang klop dengan keadaan dirinya. Dan ketika wanita Allah lepaskan sebagai pendamping hidup, itu adalah tempat yang paling cocok untuk seorang wanita. Di dalam kehidupan rumah tangga yang terbina dengan baik, di dalam kehidupan rumah tangga yang menjaga kehormatan dan kemuliaan, di depan kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tangga yang konsentrasi kepada pembinaan generasi umat ke depan, bukan memikirkan nafsu, bukan memikirkan maslahat dirinya sendiri. Abdullah bin Umar dan beberapa orang rekan mereka Kata Abdullah bin Umar ketika itu kami berusia 14, 15 tahun. Kami sudah mendaftar di barisan-barisan jihad. Kami belum lagi balik. Kami mendaftar ingin berjihad. Memanggal senjata, menusukkannya ke ke perut, ke leher, menebas leher orang-orang kufar. Umur 14 tahun. Rasulullah tidak menerima kami karena kami terlalu kecil untuk memanggul senjata. Namun kami datang lagi meminta. Akhirnya Rasulullah suruh kami bergulat siapa yang menang dia yang berangkat. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, tolong tanya di dalam hati kita yang paling dalam, siapa yang menanamkan sifat berani dalam tubuh anak-anak para sahabat ini? Siapa yang menanamkan jiwa berkorban untuk agama? Padahal mereka baru berumur 14 tahun. di kita umur 14 tahun merengek minta belikan baju Batman. Di kita umur 14 tahun merengek untuk dibelikan handphone yang ada Facebook. Para sahabat di saat umur 14 tahun datang kepada Nabi untuk memenggal senjata, memanggul senjata, membela agama Allah di medan jihad. Tertusuk dan ditusuk, menusuk dan ditusuk, membunuh dan dibunuh, dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang yang berani. Siapa yang menanamkan keberanian itu di dada Ibnu Umar dan sahabat-sahabatnya? Ibu-ibu mereka. Karena ayah mereka sibuk. Ayah mereka membela agama Allah. Ayah mereka terkadang dua bulan, tiga bulan, empat bulan tidak ada di rumah. Siapa yang menanamkan itu di dalam jiwa dan sanubari para sahabat yang kecil itu? Tidak lain tidak bukan ibu-ibu mereka. Al-Ummu Ustadul Asatidatil Ula Ibu adalah guru di antara seluruh guru dan dialah guru yang pertama. Dialah guru yang pertama kali mendidik anaknya. Bagaimana anak di kemudian hari tergantung guru yang pertama kali masuk di dalam jiwa dan hati sang anak. Maka kita temukan sifat anak sering tidak jauh daripada sifat ibu, Sering tidak jauh daripada sifat ayah. Karena merekalah sekolah anak yang pertama. Ketika ayahnya dermawan, anaknya tidak akan jauh daripada sifat dermawan itu ketika ayahnya dan ibunya bulu baji, anaknya tidak akan jauh dari sifat bulu baji. Ketika ayah dan ibunya orang yang suka mengumpat bercarut, anak-anaknya pun akan lahir dari sekolah mencarut dan mengumpat itu. Tidak jauh daripada itu. Karena ayah dan ibu, terutama ibu, adalah sekolah pertama untuk Bayangkan ketika ibu tidak lagi mau menyekolahkan anaknya di rumahnya dengan akhlakul karimahnya dan diwakilkan itu dengan pembantu-pembantu yang dicari manusia paling bodoh. Apa jadinya untuk Apa jadinya untuk generasi Islam? Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya katakan tadi itu baru Mukadimah untuk poligami. Baru apa? Baru Mukadimah. Semua itu untuk mengingatkan kita akan dasar hukum agama kita. Semua itu untuk mengembalikan kita ke dalam fitrah kita yang sebenarnya. Sehebat apapun wanita, mustahil ada wanita yang mengalahkan pria hukum secara umum. Jangan datangkan kepada saya wanita pintar dengan lelaki idiot. Karena hukum yang sifatnya tidak umum tidak boleh dijadikan hukum. Hukum harus diambil dari hukum mayoritas. Maka angka mayoritas tidak akan ada wanita bisa mengalahkan pria. Kita ambil main bola. Tidak akan ada kelompok bola wanita mengalahkan kelompok bola pria itu nggak ada. Kita ambil main basket pun demikian. Kita ambil main bulu tangkis pun demikian. Kita ambil memasak yang ahlinya kaum wanita pun tetap pria mengalahkan mereka. Kita ambil salon menyalon, hias menghias. Yang itu ahlinya kaum wanita, tetap saja kaum pria ada di atas dan ada di bagian paling depan. Betul atau salah? Kalau mau hukum sederjat wahai kaum wanita zaman kini, maka wanita kelompok kesebelasan bola wanita harus melawan kesebelasan bola laki-laki. Itu barunya namanya sederajat. Petinju wanita harus berhadapan dengan petinju lelaki. Itu baru sederajat tapi bukan itu yang mereka inginkan. Mereka tetap mengakui wanita tidak akan sekuat lelaki. Wanita tidak akan sehebat lelaki. Oleh karena itu, nyaris tidak ada wanita-wanita pemanjat pohon kelapa. Karena usahanya untuk memanjat pohon kelapa akan sirna dalam 9 bulan dia mengandung anaknya. Sehingga 9 bulan dia tidak bisa mencari nafkah disebabkan ada bayi yang dia kandung yang itu akan rusak kalau dia paksakan untuk tetap memanjat pohon kelapa itu. Jangankan untuk mencari nafkah, untuk berjalan saja dia susah. Tidakkah kita melihat wanita-wanita yang akhirnya terbaring di ranjang karena tidak kuat menahan mualnya hamil? Tidak bisa makan ini dan tidak bisa makan itu. Semua yang dimakan pahit kecuali jengkol. keadaan demi keadaan ini yang ditempatkan oleh Allah pada tempatnya yang benar. Hai wanita, kalian cukuplah goyang-goyang kaki di rumah. Rezeki saya bagaimana ya Allah? Saya wajibkan kepada ayahmu. Ayah saya sudah wafat. Saya wajibkan kepada saudara-saudara lelakimu. Lelaki saya sudah tidak ada saya wajibkan kepada anak-anakmu saya wajibkan kepada suami-suamimu semua tidak ada saya wajibkan kepada baitul mal pemimpin-pemimpin Islam kira-kira duduk di rumah terima duit apakah lebih mudah apakah lebih sulit duduk di rumah terima duit dibanding berkuras berkutat di luar untuk mencari duit? Suatu hal yang aneh. Kalau wanita berkata saya pergi jam 10 pagi pulang jam 10 malam Itu lebih mudah bagi saya daripada duduk di rumah Dan suami mendatangkan uang ke rumah La ilaha illallah Makanya orang-orang yang tidak kembali kepada agama Allah Akan melihat yang mudah jadi sulit Yang sulit jadi mudah Cara mereka menilai terbalik Cara mereka menilai Sudah tidak sesuai dengan realita 180 derajat terbalik Hai wanita Agama Islam Tidak mewajibkan uang yang anda punya perhiasan yang Anda miliki, Anda warisi dari ayah Anda, Anda diberikan oleh paman Anda, Anda diberikan oleh anak Anda yang sudah bekerja, tidak Allah wajibkan satu rupiah pun keluar untuk membayar rekening listrik. Tidak diwajibkan oleh Allah satu rupiah pun keluar untuk membayar sewa rumah. Tidak diwajibkan oleh Allah satu rupiah pun keluar untuk biaya sekolah anak-anak. Tak diwajibkan oleh Allah. Simpanlah uangmu. Kewajiban itu aku bebankan di pundak suami. Sehingga wanita dengan hartanya pegang dan dia ada hak minta dari harta suami. Sehingga kaidah untuk wanita adalah hartaku, hartaku. Hartamu sebahagian yang untukku. Alangkah indahnya di dalam agama Islam. Alangkah mudahnya syariat Islam untuk kaum wanita dan yang diinginkan oleh wanita sekarang bukan itu. Harta kita, harta kita bersama. Saya berkuras, kamu berkuras. Saya mencari nafkah, kamu mencari nafkah. Untuk apa? Untuk biar rekening di, di, di rekening kita jumlah uangnya sudah sampai 15 miliar. Untuk apa uang 15 miliar? Toh satu miliar dibelikan bakso nggak kemakan juga. Toh satu miliar diberikan sate yang termakan paling satu bungkus. Alladhi jama'a mala wa Itulah manusia kerjaannya ngumpul-ngumpul harta, kerjaannya ngitung-ngitung harta. Padahal harta yang dia hitung belum tentu dia nikmati. Harta yang dia hitung belum tentu dia dapatkan faedahnya. Boleh jadi dia segera wafat lalu menjadi hak anak-anaknya boleh jadi dia ditipu orang lalu menjadi hak menjadi milik para penipu-penipu itu. Tidakkah kita mendengar ada saudara kita yang ditipu 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar? Toh pada akhirnya bukan dia juga yang mendapatkan miliar-miliar itu. Andai dia infakkan di jalan Allah Ketika uangnya ada 5 miliar Dia infakkan 2 miliar Alangkah bermanfaatnya untuk tabungan akhirat namun itulah manusia yang hatinya sudah kembali, sudah lari daripada syariat Islam, yang hatinya sudah lari daripada hukum Allah, yang hatinya sudah lari daripada sunnah Rasulullah, akan memandang yang mudah menjadi sulit, dan yang akan memandang yang sulit menjadi mudah. Seorang ibu rumah tangga hanya punya anak tiga berkata kepada saya, hampir nyaris nggak ada waktu untuk rumah tangga, nggak cukup waktu untuk rumah tangga. Itu hanya seorang ibu dengan tiga orang anak. Katanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, urus ini, urus itu, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Dan antara maghrib sampai isya dia menerima anak-anak, mendidik anak-anak yang tetangganya untuk membaca Al-Quran, dia mengatakan nyaris tidak cukup waktu untuk urusan rumah tangga. Masih ada bufet-bufet yang belum dibersihkan dari debu-debu. Masih ada sepatu dan sendal suami yang belum terjamah semir wanita dalam kurun waktu dua bulan. Masih ada belum ada waktu bagi wanita itu tidak cukup waktu untuk berhias menunggu kedatangan suami tercinta pulang kerja. Habis di dapur, habis untuk membuat kik habis untuk belajar membuat pempek. Kalau begitu keadaan kaum wanita dan itu persaksian kaum wanita di alam nyata, bagaimanakah dengan wanita, nasib wanita yang harus pergi jam 6 subuh dan harus pulang jam 7 malam? Cukupkah waktunya untuk rumah? Cukupkah waktunya untuk anak? Cukupkah waktunya untuk suaminya? Oleh karena itu, ketika kita tidak pandai menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ketika kita tidak pandai menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan, ketika kita tidak pandai menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang diinginkan syariat Islam, akan terjadi bencana dalam kehidupan kita. Termasuk di antara bencana itu adalah apabila kita bersikeras kaum wanita untuk menolak hukum poligami. Bersikeras untuk menolak hukum poligami. Menurut kita ini yang paling adil, itu menurut kita. Tapi menurut Allah bukan itu yang paling adil. Menurut Allah itu namanya egois. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Min asyrati saati an yaqilla al-ilmu wa yadhhura al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimul wahid." di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, berkurangnya ilmu. Otomatis bertambah banyak kebodohan. Dan bertambah banyak zina. Dan bertambah banyak kaum wanita dan menipis jumlah kaum laki-laki. Sampai-sampai kata Rasul akan ada seorang lelaki yang harus mengayomi 50 orang wanita. Kalau kita bersih keras dari 50 wanita yang diayomi lelaki ini, hanya satu yang boleh menjadi istrinya, yang 49 mau kita letakkan di tong sampah bagian mana? Mau kita letakkan di bagian mana hamba-hamba Allah yang punya hak hidup sama dengan kita? yang punya hak bernapas sama dengan kita, yang punya hak melaksanakan ketaatan dan ibadah sesuai dengan kita, sama, nggak ada beda. Namun setelahkah kita lebih mujur, kita mendapatkan suami dan dia belum. Padahal usianya bukan sekedar layak, sudah sangat tua untuk namanya menikah. Di sisi lain, Adanya wanita-wanita yang kehilangan suami disebabkan suami adalah orang dan kaum yang paling mudah yang paling dekat dengan kematian. Dia di luar rumah. Dia disub orang, kendaraannya jatuh jurang, dia berperang. Lelaki adalah kaum yang paling mudah mendapatkan kematian. Ditambah realita di lapangan dalam kehidupan, lelaki lebih cepat meninggal daripada perempuan. ketika wanita akan mencari seorang lajang lajang tidak mau mencari seorang gadis ketika dia mencari seorang duda duda menjadi seorang yang langka dalam kehidupan mau tidak mau dia melirik suami orang satu-satunya jalan karena anda wahai kaum wanita dengan dia apa bedanya dalam kebutuhan mendapatkan kasih sayang seorang lelaki dalam kebutuhan mendapatkan hasrat biologis tidak ada tidak ada yang membedakan Allah subhanahu wa ta'ala mengerti betul kebutuhan dengarkan perkataan seorang ahli tafsir beliau bernama Fadilatul Syekh Muhammad bin Amin Ashantiti memiliki sebuah buku tafsir bernama Adwa ya Adwaul Bayan Beliau berkata Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah membolehkan Sesungguhnya Al-Quranul Karim Telah membolehkan hukum poligami Untuk maslahat seorang wanita di mana agar wanita-wanita tersebut tidak menjadi orang-orang yang tidak bisa menikah. Maksudnya adalah wanita-wanita yang tidak punya suami tadi. Susah untuk menikah. Dan Allah dan Al-Quran membolehkan poligami untuk kemaslahatan laki. Kaum laki-laki. Bagaimana? Supaya lelaki ini manfaatnya tidak kosong. Manfaatnya tidak menjadi manfaat yang terbuang percuma. Disebabkan dia tidak diizinkan untuk menikah dan tidak diizinkan untuk membuahi wanita lain apatah lagi di saat istrinya memiliki halangan untuk melakukan itu. Jadi lelaki dia bisa membuahi dan, dan dengan izin Allah, dengan izin Allah dia akan bisa memiliki 20 anak, 12 anak, 13 anak. Tapi akhirnya hanya cukup ketika dunia sudah meminta mereka cukup dengan satu wanita, maka mungkin yang lain hanya dua orang, tiga orang, empat orang. Apalagi dengan digalakkannya apa yang digalakkan di negeri kita, sehingga akhirnya seorang lelaki yang seharusnya bisa dengan izin Allah apabila dimudahkan jalan itu memiliki anak 20, 25 tetap hanya memiliki anak dua karena dia dihalangi untuk melakukan itu sehingga apa manfaat laki-laki ini menjadi menjadi kosong menjadi terbuang Kema, apa namanya kemampuannya menjadi sirna padahal kita ketika beternak kambing cukup jantan satu untuk 20 kambing betina kita ingin satu jantan ini membuahi semuanya. Kita tidak ingin membuang-buang uang dengan 30 kambing betina dan membeli 30 kambing jantan agar sepasang-sepasang. Kita ingin satu jantan ini ber, bertindak untuk 30 kambing betina. Supaya apa? Supaya manfaat kambing jantan kita bisa maksimalkan. Dan kita kurang biaya. Karena kita yakin bahwa satu kambing jantan ini mampu untuk 30 kambing betina. Kita haus manfaat kambing jantan Bagaimana dengan manfaat lelaki jantan? Coba lihat. Lihat, beliau katakan. Kemudian, hukum poligami dibolehkan juga untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat Islam. Bagaimana kemaslahatan umat Islam itu? Agar jumlah mereka semakin banyak. Sehingga mereka semakin kuat untuk memerangi musuh-musuh mereka agar mereka semakin kuat untuk mengangkat bendera Allah di pedang jihad. Inilah syariat yang turun dari Allah yang maha bijaksana dan Allah maha tahu atas segala-galanya dan tidak ada yang menuding hukum ini kecuali orang yang telah Allah butakan matanya dengan kegelapan kekufuran. Itu perkataan siapa? Perkataan Syekh Al-Alama Muhammad Amin Asangkiti. Saya tuliskan di bawahnya kultu berkata saya dalam kurung maududi Abdullah. Ya, saya berkata, hukum poligami dibolehkan untuk maslahat seorang wanita. Disebabkan dengan adanya hukum poligami itu, wanita menjadi mudah baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya untuk menunaikan hak-hak para suami. Kenapa saya katakan begitu? Suami satu, kita satu, kerjaannya 100%. Suami satu, kita empat, kerjaannya 25%. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Melayani seorang suami dengan seorang diri dan tambah tiga orang anak. Lebih mudahkah itu? dibanding seorang suami dan tiga orang istri. Dua orang istri berbagi tugas. Tidakkah berbagi tugas itu meringankan beban? Jawaban dia Begitu. Yang sesuai dengan syariat. Dan itu juga untuk kemaslahatan seorang wanita agar dimudahkan bagi wanita ini untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Ketika ada kelonggaran melayani suami, ada waktu yang lebih lapang untuk apa? Mendidik anak. Toh pada akhirnya kita akan lebih bangga keberhasilan anak kita dibanding keberhasilan suami kita. Jujurlah itu. Kebanggaan yang ada pada diri seorang wanita melihat keberhasilan anaknya, bukan keberhasilan suaminya. Sehingga wanita punya waktu yang lebih luas, waktu yang lebih lapang untuk mendidik anak anaknya Pun ini untuk kemaslahatan seorang wanita agar mudah bagi wanita itu tidak mendolimi suaminya dan tidak menghalangi kewajiban-kewajiban atau hak-hak suaminya di saat dia sakit. Baik sakit itu sakit yang hanya datang seminggu, dua minggu, tiga minggu dan berangkat pergi penyakit itu apalagi ketika sakitnya sakit yang menahun. Itu untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan perempuan. Kemudian saya lanjutkan. Dan itu pun untuk kemaslahatan kaum laki-laki. Kenapa? Karena dengan cara hukum itu, hukum poligami akan menghalangi laki-laki bergerak mencari yang haram. akan membentengi kaum laki-laki dari bergerak mencari yang haram. Apatah lagi di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini. Apatah lagi kepada laki-laki yang memang kodratnya Allah berikan kepadanya kemampuan yang tidak membuat dia bisa bertahan dengan satu orang. Kemana dia akan pergi? Siapa yang akan melayani? Apatah lagi ketika istrinya punya lampu merah Baik lampu merah itu karena haid seminggu Apatah lagi 40 hari nggak boleh Dia mau kemana? Ke dinding? Ke kasur guling? Mau kemana dia? Semua itu tidak akan senikmat Seseorang yang sejenis dengan istrinya Dan ketika syahwat memuncak, otak sering tidak bermanfaat. Otak menjadi dungu ketika syahwat seorang lelaki memuncak. Dia tidak lagi berpikir maslahat mudarat penyakit. Dia tidak lagi berpikir itu. Yang berpikir bagaimana syahwat ini bisa lepas. Apatah lagi seperti yang saya katakan di zaman yang penuh dengan fitnah. Istrinya di rumah tidak bisa diapa-apakan sekretarisnya cantik luar biasa dengan paha terbuka. pertanyaan belum saya buka. Kemudian saya katakan, saya tambahkan, hukum poligami pun kemaslahatan untuk kedua suami istri. Maslahat untuk apa? Kedua suami istri. Dikarenakan dengan adanya hukum poligami, suami istri bisa memiliki keturunan yang jauh lebih banyak sehingga mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Tertulis dalam kitab Iliyin, amal mereka jauh lebih banyak sehingga derajat mereka di surga berlebih tinggi kelak. Kemudian hukum poligami untuk kemaslahatan umat umat masyarakat. Karena Ketika adanya hukum poligami, keluarga akan terjaga daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Akan terjaga dari kerusakan-kerusakan. Karena ketika suami tidak boleh, dia akan membuat kerusakan di luar. Dan penyakit di luar dia bawa ke dalam rumah. Akan terjadi kerusakan saat dilarang untuk menegakkan hukum poligami. Dan supaya masalah untuk umat agar tidak menyebar perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Disebabkan zaman kita adalah zaman yang lebih banyak kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Dan lebih banyak wanita yang bertabaruj berhias ala jahiliyah daripada wanita-wanita yang bertakwa. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah rusak, negara-negara yang telah hancur akhlaknya, keluarganya seperti mereka-mereka yang ada di barat yang hanya menjadikan kaum wanita tempat sekedar untuk buang syahwat. Akan tetapi yang terjadi pada tubuh umat Islam adalah kalian akan mengikuti cara orang-orang di luar agama kalian. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau itu teguran untuk kaum wanita, sekarang saya pindah. Saya ambil cemeti saya untuk kaum laki-laki. Kita harus adil. Agama Islam adalah agama yang Wahai kaum laki-laki. Siapapun yang merasa dirinya kaum laki-laki dengarkan. Apakah Anda mengira hukum poligami itu lebih mulia daripada sholat tahajud? Apakah Anda mengira berpoligami itu lebih mudah daripada puasa Senin dan Kamis? Apakah Anda mengira berpoligami itu lebih enteng daripada membaca Al-Quran satu juz satu hari? Kalau Anda tidak sanggup untuk tahajud, Anda tidak sanggup untuk puasa Senin dan Kamis, Anda tidak sanggup untuk membaca Al-Quran, poligami lebih berat daripada itu semua. Namun aneh bin ajaib. Hal-hal yang akan mendatangkan ketenangan jiwa seperti tahajud, infak dan sodakoh, puasa, membaca Al-Quran, Anda abaikan dan Anda lebih condong kepada hukum yang ada dalam agama Islam yang sepertinya menguntungkan Anda. Dan apa yang Anda rasa menguntungkan Anda ini, padahal di dalamnya syarat dengan problema, syarat dengan masalah, syarat dengan pertengkaran, syarat dengan marah bahaya, Anda Anda tidak pandai mengamalkannya dengan baik. Tidakkah kita melihat lelaki-lelaki yang kita anggap bertakwa, Lelaki-lelaki yang kita anggap soleh, gagal. Tidakkah ini cemeti bagi kita? Untuk tidak terlalu menggampangkan hukum poligami. Di dalam tahajud terdapat kebahagiaan yang luar biasa. Di dalam infak dan sedekah terdapat kebahagiaan yang luar biasa, yang jauh lebih hebat daripada sekedar berpoligami tidak kenal tahajud daripada sekedar poligami tidak kenal puasa pagi dan puasa Senin dan Kamis ketahuilah ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah aksi memaksakan sesuatu yang kita belum sanggup mengerjakannya hukum akhirnya adalah amburadul dan berantakan Tolong tanya diri kita, kita mau apa sebenarnya hidup? Mau punya istri banyak saja atau mau jadi orang yang bahagia? Apakah istri banyak adalah sebuah jaminan bahwa kita akan menjadi orang bahagia? Tidakkah kita melihat realita yang banyak bahwa menambah istri mendatangkan polemik yang luar biasa di dalam kehidupan. Hilang kasih sayang antara suami dan istri yang telah terbangun belasan tahun dan mungkin puluhan tahun. Hilang kasih sayang antara seorang ayah dan anak yang sudah terbangun puluhan tahun, belasan tahun. Kapan itu? Ketika kita tidak bisa mengamalkan poligami dalam makna yang sebenarnya. Kalaulah ada jaminan dari syariat, orang yang punya istri dua pasti surga, silakan kalau ada jaminan dalam syariat. Orang punya istri dua, ke surga bagikan berlari. Orang punya istri tiga, ke surga bagikan dibawa oleh kuda. Orang yang punya istri empat, ke surga bagikan kilatan cahaya. Kalau ada hukum itu dalam agama, saya pun tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Karena tujuan kita surga. Tujuan kita apa? Demi Allah, banyak lelaki yang berpoligami belum pernah membaca hukum poligami. Dan dia tidak tahu hukum Allah dalam poligami itu seperti apa. Kalau itu yang terjadi, tidakkah ini artinya kita membuat kesimpulan kamu hanya mau menang sendiri? Ngurus satu orang belum becus, bagaimana Anda akan mengurus dua orang? apalagi tiga dan empat. Tujuan kita hidup di permukaan bumi untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa diraih dengan seorang istri, bisa diraih dengan dua orang istri, bisa diraih dengan tiga dan empat orang istri. Tergantung bagaimana kita pandai mewujudkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Anda punya seorang istri sudah bahagia, kemudian Anda coba untuk beristri lagi amburadul dan berantakan, logika mana yang bisa mengatakan itu baik? Sebelum syariat, jangan dulu bicara syariat. Karena soal bicara syariat ketika Anda tidak pandai mengamalkan hukum poligami dengan benar, dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka imra'atani famala ila ahadihima jaa yaumal qiyamati shiquhu ma'il. Hadis sahih diriwayatkan oleh ashabu sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dari Ibnu Majah. Lelaki manapun yang punya dua orang istri, dia berat sebelah. Maka di akhirat bahagiannya pun dan tubuhnya berat sebelah. Jadi kalau di akhirat ketemu orang yang berjalan, bagian kanannya turun gitu, nah itu orang poligami yang nggak benar gitu. itu orang poligami yang nggak benar. Bagaimana cara nggak benarnya? Yang satu disimpan diam-diam, dijenguk sekali sebulan. Padahal mereka punya hak yang sama. Kalau di sini tiga, di situ tiga. Kalau di sini empat, di situ empat. Kalau di sini seminggu, di sini seminggu. Kecuali yang ini memberikan izin. Bang, saya tahu saya punya hak seminggu karena di sana abang seminggu. Tapi saya tahu bahwa abang lebih banyak berdomisili di sana. Silahkan bang. Saya ya. rela. Saya ingin mendapatkan surga. Saya ingin lebih dekat kepada Allah. Mungkin dengan tidak abang ada abang saya bisa lebih tahajud lebih bagus. Mungkin. Kalau dia ridho dengan sepenuh hatinya, bukan kita paksa untuk ridho dia, untuk terima dengan paksaan, maka halal bagi kita untuk menikmati di sini dua minggu di situ tiga hari. Karena di dalam agama Islam harus ada keseimbangan. Wajib, bukan harus ada, wajib. Dan hari-hari demi hari itu kita yang menentukan. Namun wajib adil. Adil dalam bermalam. Kalau kita bermalam di sini dua, di situ dua, di situ dua, di situ dua. Tidak boleh terbalik. Tidak boleh eh, apa? Tidak tidak seimbang, tidak boleh. Kecuali ada izin. Kecuali ada izin dari seorang wanita dan diridhoi oleh suami Contoh, ada suami yang tidak ridho misalnya. Si istrinya saking baiknya kepada istri yang pertama sudah lama di sana abang tiga minggu di sini seminggu. Tidak usah lah dua minggu di sana dua minggu di sini. Misalnya, suami kalau tidak ridho nggak nggak jalan nggak nggak diterima. Kenapa? Karena suami punya hak dekat kepada istrinya ini sebagaimana dekatnya kepada istrinya ini. Namun kalau istri sudah ridho, dan suami ridho pun suami pun ridho ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, lelaki yang berpoligami dengan cara berdusta, dengan cara menutup-nutupi diri dari poligaminya itu dari istri pertamanya, jarang kalau ada yang berhasil satu dari tiga juta manusia. Selama dia dari kata dusta, selama dia daripada membohongi istrinya, Semangat dia dari membohongi anak-anaknya Walaupun dia punya istri di luar ada dua ada tiga lagi Tertutup dengan rapat tanpa ada dusta di antara keluarga Ini kalau ada mungkin satu dari tiga juta orang Oleh karena itu lelaki yang yang yang berpoligami dengan cara dusta tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain dusta. Kalau dia ber, berpulihkan tanpa memberitahu istri pertamanya, maka tidak ada jalan yang bisa ditempuh selain berdusta. Berdusta ke sana, berdusta ke sini, berdusta ke sana, berdusta ke sini, berdusta ke sana, berdusta ke sini. Akhirnya dia masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad, "Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'inda Ada orang yang selalu berdusta dan selalu memilih kata dusta sampai-sampai namanya tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Poligami ke arah ini tidak akan ada berkahnya sama sekali. Ustaz, kalau saya tidak beritahu istri saya, kalau saya beritahu dia, nggak dapat izin Ustaz. Agama Islam tidak mewajibkan Anda menikah, tidak mengharamkan Anda menikah, belum dapat izin dari istri pertama. Itu tidak ada, tidak ada dalam agama kita. Nggak sah nikah, tidak sah nikah. Kalau belum dapat izin dari istri yang pertama itu tidak ada dalam syariat Islam. kalau memang kita sanggup dan kita yakin kita mempertimbangkan maslahat mudarat, maslahatnya lebih besar kita menikah, menambah dan kalau kita tidak menambah akan terjadi kehancuran-kehancuran yang kita tahu, yang mungkin istri kita tidak tahu. Karena yang tahu diri kita, yang mengukur kita adalah kita. Dan kita yakin kalau takut ada gejolak hanya dua minggu, tiga minggu, paling lama tiga bulan akan meredam setelah itu. Sudah. Walau dapat belum dapat izin dari istri yang pertama, walau belum dapat izin dari istri yang pertama. Soal pembagian bagaimana Ustadz Tetap harus adil. Tetap harus adil. Karena istri mempunyai hak yang sama. Ketika dia sudah menjadi istri, hak yang pertama dan kedua sama. Punya kewajiban yang sama kita untuk bermalam. Karena bermalam adalah bahagian daripada tujuan adanya pernikahan. Tujuan daripada adanya pernikahan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin dan muslimat hampir tidak kita temukan sampai saat ini wallahu alam. Mungkin ilmu saya yang paling singkat karena pengalaman yang belum banyak pengalaman hidup yang belum melalang buana kemana-mana, tapi pengalaman hidup yang singkat ini menunjukkan belum ada yang berhasil berpoligami dengan benar dengan cara berbohong kepada istri pertama. Maka itu tidak baik untuk kita tempuh. Berpoligami tidak semudah yang kita bayangkan. Apakah hukum poligami itu wajib? Jangankan wajib, sunat pun tidak. Hukum poligami dibolehkan, hukumnya mubah. Karena sesungguhnya hukum poligami didatangkan dalam agama Islam untuk membantah prasangka orang-orang tidak boleh menambah itu. Dan itu diterangkan oleh para ulama Di dalam Al-Qur'an wa in khiftum alla tumsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' ayat yang kita bacakan tadi Berkata para ulama, ayat ini hanya menunjukkan hukum boleh. Disebabkan ayat ini didatangkan dalam bentuk jawaban terhadap orang-orang yang punya prasangka itu terlarang dan seluruh perintah yang ada setelah dan yang ada untuk menjawab bahwa itu terlarang adalah perintah yang tidak menunjukkan hukum wajib namun hanya menunjukkan menunjukkan bahwa apa yang Anda yakini tidak benar. Hanya sampai kepada titik mubah. Dan sesungguhnya Imam Syafi'i berpandangan dengan hukum poligami hanya mubah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yastati' minkum qawlan ayyakihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum." Di akhir ayat, "Wa antasbiru khairul lakum." Kalian kalau kalau kalau kalian tidak sanggup menikah, bersabar sajalah, itu lebih baik daripada kalian. Untuk kalian. Kalau kalian memang tidak sanggup untuk menikah. Maka hukum Allah di dalam Al-Qur'an ini menunjukkan menunjukkan bahwa hukum Allah di dalam ini menunjukkan tinggalkan nikah pada saat Anda merasa bahwa Anda tidak sanggup. Anda yakin bahwa Anda tidak sanggup. Anda yakin Anda tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada istri Anda. Mungkin ada cacat di tubuh Anda, terkhusus yang berhubungan dengan rumah tangga. Ketika Anda merasa tidak akan sanggup untuk berumah tangga itu, lebih baik Anda tinggalkan dan bersabar saja oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah Ini menunjukkan bahwa hukum poligami bukanlah sunnah Apatah lagi dikatakan dia hukumnya adalah wajib Dengarkan beberapa nasihat para ulama wajib kewajiban akan gugur kalau kita tidak sanggup, apalagi yang bukan wajib. Urusan poligami menuntut adanya ketakwaan yang hebat dan akhlak yang mulia dan kejantanan seorang lelaki yang benar. Dia tidak bisa dengan lelaki sembarangan. Dia tidak bisa dengan lelaki yang serampangan. Dia tidak bisa dengan lelaki yang tidak bertakwa, tidak bisa. Berkata Fadilatul Syekh, Berkata Fadilatu Syekh Masyur Hasan Salman Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan poligami kepada para sahabat Karena mereka adalah lelaki Orang-orang yang paling menundukkan pandangan mata mereka Dari kaum wanita Allah Ketika mereka bertakwa kepada Allah Mereka menjalankan hukum syariat Mereka orang yang hobi tahajud Hobi berhifat dan bersodakoh dan mereka menjaga pandangan mereka untuk tidak melihat aurat kaum wanita. Allah berikan mereka keutamaan dengan dimudahkannya wanita untuk menerima hukum poligami. Namun ketika kita berada pada satu zaman, setiap hari kita melihat kaum wanita, jatuh, kita naik turun. Allah mudahkan kaum wanita untuk memilih hukum tidak mau di poligami. Semua itu Allah lakukan untuk keadilan. Anda melanggar syariat, Anda yang tidak mendapatkan yang ini. Anda bertakwa, saya berikan hadiah yang ini. Maka poligami dijalankan dengan ketakwaan, bukan dengan nafsu dan syahwat semata. Poligami bertujuan untuk mendidik anak-anak soleh, bukan sekedar memperbanyak anak. Apa artinya anak banyak tidak terdidik dengan benar? Apa artinya anak banyak? Anaknya berjumlah 12 orang yang benci kepada bapaknya 11. Apa manfaat daripada poligami seperti ini? Berpoligami harus melihat masalah bahwa poligami akan lebih bermanfaat dibanding tidak berpoligami. berpoligami menuntut adanya kesiapan yang cocok, kesiapan yang matang dan kemampuan yang pas untuk berpoligami bukan hanya sekedar banyak menghayal dan hanya semangat-semangat saja. Sesungguhnya kita berada pada suatu zaman di banyak kebanyakan manusia terutama kaum wanitanya merasa lebih baik mati dan bercerai daripada dipoligami. Itu juga harus menjadi bahan perhitungan kita. Dan boleh jadi berpoligami kita mendapatkan tekanan tidak dari istri, tidak dari anak, namun tekanan kita dari kedua orang tua. Dan seorang lelaki yang tahu orang tuanya tidak mengizinkan dia berpoligami, dia nekat berpoligami, dia telah menzolimi kaum wanita yang dia poligami itu. Karena dia tahu, ketika ibunya marah, dia pasti lebih sayang ibunya daripada istri yang keduanya. Lalu dari mana kita bisa memasukkan wanita yang akan kita jadikan istri kedua siap masuk dalam perangkap untuk diceraikan? Ibnu Umar pernah menikah dengan seorang wanita yang tidak disetujui oleh ayahnya Umar. Akhirnya Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, ceraikan istri. Ibnu Umar pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Rasul berkata kepada Ibnu Umar, "Atiq abaka wa talliq imra'atak." Taati perintah ayahmu, ceraikan istri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan sungguh kita telah melihat problem yang sangat banyak terjadi ketika seseorang berpoligami di zaman kita. Dan orang-orang yang kita lihat itu, kita orang-orang yang kita anggap soleh, orang-orang yang bertakwa dan berbuat bakti kepada Allah dan Rasulnya dan di manusia-manusia lain yang tidak anggap kita anggap orang-orang saleh dan tidak anggap dan kita anggap orang-orang bertakwa, problem mereka jauh lebih banyak daripada problem yang ada di tengah orang-orang yang bertakwa yang berpoligami. Di dalamnya terdapat kezoliman demi kezoliman yang sangat banyak yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi melarang kita untuk berbuat zalim dengan mengatakan kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kita bingung melihat problema-problema poligami tidak kunjung usai dari orang-orang yang berpoligami dengan cara yang tidak benar. Sampai-sampai kita berkeinginan untuk melarang manusia menjauhi hukum poligami. Berpikir gitu, tidak tidak benar. Sampai-sampai ada niat kata para kata mereka, sampai-sampai kita ada niat untuk udahlah laranglah kaum muslim untuk berpoligami. Saking banyaknya problem yang timbul benci, saling membenci suami istri, saling membenci antara ayah dan anak, saling putus hubungan antara seorang ibu dan anak, putus hubungan antara abang dan adik, sampai-sampai terpikir tidak dikerjakan oleh para ulama, terpikir untuk melarang kaum muslimin berpoligami. Karena mungkin dengan mencukupkan satu orang istri akan lebih dekat menuju daerah keadilan. Akan tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa syariat kita tidak pernah menghalangi orang untuk berpoligami. Akan tetapi poligami membutuhkan lelaki-lelaki pahlawan dan juga membutuhkan wanita-wanita pahlawan. Hal yang menyebabkan hukum poligami ada. Wanita pertama wanita kadang haid, kadang sakit, kadang nifas. Sehingga menghalangi istri yang satu ini untuk menjalankan kewajiban yang itu kewajiban itu adalah hal yang paling khusus dalam rumah tangga. Yang membuat hukum poligami harus ada adalah adanya takdir Allah di permukaan bumi kaum lelaki jauh lebih sedikit daripada kaum wanita dan kaum laki-laki lebih sering mendapatkan kesempatan mati lebih dahulu dibanding kaum wanita. Seandainya dilarang hukum poligami, maka akan ada jumlah yang sangat besar sekali dari kaum wanita yang terhalang daripada pernikahan. Sementara syahwat biologis mereka memanggil-manggil sehingga akhirnya jalan yang mereka tempuh adalah jalan kefasikan dan jalan yang hina. Ketiga, Seluruh wanita adalah orang yang sanggup untuk menikah. Karena dia tinggal terima kan? Berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki tidak semuanya bisa menikah. Sudahlah jumlahnya sedikit, nggak semuanya bisa menikah. Wanita sudah jumlahnya jauh lebih banyak, semuanya siap untuk menikah. Semuanya bisa untuk menikah. Di dalam hukum yang keempat, di dalam hukum poligami terdapat penyantunan dan pengayoman terhadap para janda dan para anak-anak yatim. Sungguh di zaman kita telah terjadi wanita-wanita yang sangat banyak tidak menikah padahal mereka masih perawat disebabkan kaum kita yang sudah menolak hukum poligami. Apatah lagi para janda. hukum-hukum yang diwajibkan untuk diketahui oleh seorang yang baru poligami untuk menegakkan keadilan dalam ajang poligami yang dia jalani. Pertama, kewajiban membagi malam yang adil. Kedua, sebaiknya setiap istri diletakkan di rumah tersendiri. Tidak digabungkan dalam satu rumah. Kalau dia menikah berpoligami dengan seorang wanita perawan, maka dia harus menginap di rumah perawan itu tujuh malam. Kalau yang dia nikahi seorang lelaki, seorang wanita, janda, maka dia berkewajiban tidur di rumah janda itu setelah menikah selama tiga kali, tiga malam. Setelah itu baru dia berbagi. Apabila seorang lelaki memiliki istri banyak, hendak bersafar, dia perhatikan tingkat keadilan dalam membawa. Seandainya dia pusing untuk mencari mana yang lebih adil dan keputusannya tidak ridho diridhoi oleh banyak istrinya, jalan yang harus dia tempuh diundi siapa yang akan berangkat. Boleh bagi seorang istri untuk menghadiahkan harinya kepada siapa yang dia inginkan daripada madu-madunya. Dengan syarat itu harus terjadi dengan ridho seorang suami karena suami punya hak untuk menikmati istri yang memberikan waktu itu. Apabila dua orang istri ada pada dua daerah yang berbeda, maka tetap adanya kewajiban untuk berlaku adil di dalam masalah menginap. Dan itu tidak jatuh disebabkan beda daerah kecuali dengan ridho seorang wanita istri tadi. Dan suami berhak untuk menyuruh istrinya datang ke negerinya bukan berada di negeri yang lain. Apabila wanita istri kedua atau istri pertama menolak untuk berangkat ke tempat yang diinginkan oleh suami, sementara dia tidak ada udur, dia bisa melakukan itu, maka jatuh hak jatuhlah hak wanita ini bermalam dapat jatah malam karena dia telah berbuat sesuatu yang menurhakai suaminya alias nusus. Boleh bagi seorang suami untuk memindahkan istrinya kemanapun dia pergi di negeri manapun yang dia suka dengan syarat tempat itu layak untuk wanita tersebut. Dengan syarat tempat itu layak untuk wanita tersebut. Apa maksudnya? Kita menikah dengan anak Pak Rusli misalnya. Kita bawa dia ke kolong jembatan. Wajar nggak? Nggak wajar. Boleh dia menolak. Saya tidak bisa di situ. Anda kalau mau bawa saya ke Jakarta, letakkan saya di pondok indah. Jangan di bawah kolong jembatan. Begitu, maksudnya begitu. Boleh dibawa ke Jakarta, boleh dibawa dari daerah kita, asal ditempatkan dia di tempat yang memang cocok untuk dia. Kalau dia tempatkan di tempat yang tidak cocok untuk dia, dia boleh untuk tidak ikut. Atau dia seorang wanita muslimah, kita bawa dia ke negeri kafir. Kita paksa dia untuk pergi lagi kafir dan dia tidak sanggup untuk hidup di negeri kafir. Boleh dia menolak untuk pergi bersama kita. Dan dia tidak berdosa dalam hal itu. Apabila seorang lelaki memiliki seorang istri yang muslimah dan memiliki istri lain yang bukan muslimah tapi ahli kitab haram untuknya menzolimi. Dia harus berbagi waktu yang sama. Apabila seorang suami telah memulai pembahagian, maka haram baginya untuk untuk mengtalak istrinya itu sampai istrinya mendapatkan jatah bahagian seperti yang telah diberikan kepada istri yang lain. Siang termasuk bahagian daripada pembahagian karena siang mengikuti malam hukumnya. Artinya kalau siang kita di malam kita di sini, siangnya kita juga harus di sana. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah di rumahku dan di jatah hariku. Berarti hari itu siang, jatahnya Aisyah. Boleh bagi seorang istri, bagi seorang suami yang telah berpoligami untuk pergi kepada rumah istrinya yang tidak mendapatkan jatah malam di siang hari untuk kebutuhan. Untuk apa? Kebutuhan. dan tidak boleh berlama-lama di sana sehingga menimbulkan kecemburuan istri yang punya hak malam dan boleh baginya di siang hari itu untuk pergi ke istrinya yang tidak dapat jatah malam, boleh menciumnya dan tidak boleh untuk men, untuk tidur bersamanya dalam arti kata hubungan badan. Ketika suami ini adalah suami yang sakit, suami yang punya istri lebih dari dua, lebih dari satu, sakit, dia tetap wajib untuk membagi harinya. Dia tetap wajib untuk memberi bagi membagi harinya. Karena tidur bersama istri tidak hanya semata-mata untuk hubungan badan, tapi untuk sifat kasih sayang dan saling senang ada di dekat yang satunya. Namun apabila dia merasa berat untuk pindah-pindah maka dia harus minta izin istri yang lain untuk menginap di salah satu rumah istrinya yang ada. Harus minta izin. Apabila seorang suami memiliki beberapa orang istri, itu bukan berarti ketika istrinya sakit atau istrinya haid atau sedang nifas, dia tidak membagi malam dengan istri itu. Tetap harus wajib. Jangan mentang-mentang di sini nifas, dia pindah tidur di rumah istri yang berikutnya. Tidak boleh karena itu adalah tidak adil. Karena itu adalah apa? Tidak adil. Berhubungan badan hukumnya adalah wajib bagi seorang suami apabila dia tidak punya udur ketika berbagi malam itu. Apabila tidak punya udur. Dan sengaja dia tidak berhubungan badan padahal dia sanggup, padahal ada kemampuan, padahal seluruh keadaan telah menuntut, dia tidak mau karena untuk mendidik atau memberikan mudarat kepada istrinya itu haram dia kerjakan. Kecuali untuk mendidik. Semata-mata untuk tidak memberikan nafkah batin karena dia benci sama istrinya ini, haram hukumnya. Kalau dia sanggup. Kalau dia tidak sanggup, hukumnya diserahkan kepada Allah karena orang tidak diberikan kewajiban kecuali sesuai dengan batas kesanggupannya. Seorang suami yang telah berpoligami tidak boleh bersafar lebih daripada enam bulan. Dan ini bukan hanya berpoligami atau tidak. Suami-suami yang lain jangan bersafar lebih daripada enam bulan. Karena Umar bertanya kepada istri Nabi Hafsah, anaknya, berapa bulan wanita sanggup ditinggal oleh istri, oleh suaminya? Hafsah menjawab radhiyallahu anha, lima atau enam bulan. Akhirnya Umar melarang laki-laki untuk bersafar lebih daripada enam bulan. Seluruh orang yang pergi berjihad, kalau sudah mendekati waktu ditarik lagi agar dia mengayomi istrinya dan anak-anaknya baru kembali berangkat ke medan jihad. Tidak boleh lebih daripada itu. Diharamkan menggabungkan dua orang yang bermuhrim. Kakak dengan adik tidak boleh. Tidak juga orang yang kakak beradik karena sepupuan, karena karena sesusuan nggak boleh. Kakak adik karena sesusu nggak boleh digabungkan. Kakak adik karena nasab nggak boleh dihubungkan, tak boleh digabung dalam satu pernikahan. Iya saat kita menikah dengan kakaknya, dan adik aslinya haram. Ya kita menikah dengan kakaknya dan adik sepupu, adik sesusuannya haram. Dan tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dan bibinya, adik-adik dari ayahnya atau adik-adik daripada ibunya. Tidak boleh menggabungkan itu. Haram hukumnya. Jangan sekali-kali lelaki lelaki itu yang berpoligami itu menggabungkan istri pertama dan istri kedua di sebuah rumah kecuali dengan ridho kedua-duanya. Yang tadi sudah ada, lebih baik dipisahkan. Sekarang berbicara lain. Kalau bergabung bagaimana? Harus mendapatkan ridho dari kedua-duanya. Dan di sini juga seorang suami harus pandai menakar apakah ini maslahat atau tidak. Kalau tidak maslahat jangan. Sesungguhnya poligami untuk mewujudkan kemaslahatan seorang wanita, seorang lelaki dan bangsa dan umat bukan untuk menghinakan kaum wanita. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga menggugah hati kita baik laki-laki agar tidak serampangan dalam berpoligami, baik wanita asal jangan kerjaannya supaya tidak kerjaannya menghalangi terus. Karena ternyata Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Yang sebenarnya mudah malah kita jadikan susah Yang sebenarnya susah malah kita anggap itu yang mudah Semua itu tidak lain dan tidak bukan Karena syaitan telah berhasil memasukkan kita ke dalam perangkap-perangkap jebakan-jebakan berfikirnya Perangkap-perangkap jebakan-jebakan egoisnya Jebakan-jebakan egoisnya Perangkap-perangkap yang lain Oleh karena itu Apabila ada dua hukum Apabila ada dua hukum Dua-duanya ada mudarat. Islam selalu menyuruh kita memilih mudarat yang paling kecil. Memilih mudarat yang paling ringan untuk menjauhi mudarat yang lebih besar. Inilah hukum agama Islam. Kalau kita dengan istri satu istri maslahatnya besar, dua istri maslahatnya kecil, tinggalkan maslahat yang kecil untuk menjaga maslahat yang besar. Kalau kita bersama istri maslahatnya kecil, satu istri masalahnya kecil, dengan dua istri maslahatnya besar, lakukan itu. Kalau itu masalahnya lebih besar. Dengan kata akhir saya berkata, berpoligamilah Anda ketika Anda sudah bahagia dengan satu istri dan ketika nambah bahagia Anda nambah bukan hilang. Tapi kalau bahagia Anda hilang ketika bertambah, maka itu bukan jalan orang-orang bijak mencampakkan kebahagiaan hanya karena nambah wanita pasangan itu. Pada akhirnya Anda akan susah bekerja Pada akhirnya Anda akan susah berumah tangga Karena istri Anda Orang yang paling tahu kerok Anda Kerong Anda Orang yang paling tahu aib Anda dan mereka wanita-wanita ini rata-rata tidak lagi berpikir kalau dia sudah disakiti untuk menyebarkan aib-aib tersebut. Tidak peduli apakah suaminya ustadz yang dihormati orang, tidak peduli apakah suaminya orang terkenal yang dihormati orang, ketika dia sudah disakiti, iblis datang, setan masuk, dia pun menyebarkan aib kalau bisa melalui internet dunia melihat suaminya siapa. Semua itu adalah jebakan setan bagi wanita. Dan kalau itu terjadi, saya yakin anda tidak akan bahagia karena Anda sedang mendapatkan kiamat kecil. Oleh karena itu berpikirlah, bertindaklah dengan normal, bertindaklah dengan normal, dengan wajar, bertindaklah dengan berpikir sebelum berbuat. Karena orang pintar itu memprediksi kejadian ke depan, bukan serampangan bagaimana di depan terserah mau di depan bagaimana. Wallahu taala alam bisawab kita lanjutkan dengan tanya jawab dan saya berharap kalau ada bagian ibu-ibu yang usianya kecil dia yang membawa membawa pertanyaan ke depan demikian juga dengan bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan ada adik kita ini ya kumpulkan kumpulkan. Demikian juga dengan bapak-bapak. sudah sudah sudah cukup sudah cukup ini udah nggak udah saya rasa sudah cukup karena yang ada ini mungkin tidak terjawab semuanya Disebutkan tadi kalau lelaki bisa menikah lebih dari satu asalkan berlaku adil. Apa maksud adil di sini dalam hal apa saja? Kita mengatakan adil adalah adil dalam pembahagian malam dan adil dalam memberikan tempat yang layak untuk masing-masing istri. Pakaian yang layak untuk masing-masing istri. Sebatas kewajiban. Sudah terpenuhi kewajiban itu, tidak artinya yang ini diberikan pakaian banyak-banyak, yang ini diberikan pakaian yang compang-camping, bukan itu. Itu tidak adil. Pakaian yang layak untuk masing-masing istri. Sudah sampai dia kepada tempat yang layak, standar kehidupan masyarakat yang ada, pakaian yang layak untuk dia, standar kehidupan masyarakat yang ada, dan dia wajib berbagi hari yang sama, kecuali dengan izin dan ridho yang tadi, maka dia sudah berlaku adil. Soal kecintaan di dalam hati, Nabi Muhammad pun tidak bisa berbagi sama soal kecintaan di dalam hati, Nabi Muhammad pun tidak bisa berbagi sama. Nabi ditanya siapa orang yang paling dia cintai, Rasulullah mengatakan Aisyah. Berarti Aisyah lebih dicintai Rasulullah dibanding dibanding yang lain. Itulah firman Allah dalam Al-Qur'an, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan bisa berlaku adil terhadap kaum wanita walaupun kalian haus untuk melakukannya. Pendapat yang benar adalah berbagi dalam soal cinta mencintai di dalam hati. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan rata-rata, ini rata-rata ya, rata-rata ini. Ibu percaya, ini rata-rata. Wanita lelaki akan lebih mencintai istri pertamanya dibanding istri kedua Itu rata-rata. Rata-rata seperti yang saya katakan, rata-rata karena bersama istri pertamanya penuh kenangan-kenangan indah apalagi kalau istri pertamanya telah memberikannya garis keturunan banyak lika-liku kehidupan yang jauh lebih menuai eh, histori sejarah bersama istri pertama karena rata-rata orang dengan istri pertamanya hidup dari kesusahan dibanding ketika dia menikah lagi dengan istri yang Kedua, dan indahnya hidup terletak pada perjuangan ketika susah dan bukannya kenikmatan ketika sudah ada di jenjang yang kuat. Tidak. Nikmat hidup ada pada kesusahan. Sehingga memori dengan istri pertama, histori dengan istri pertama jauh lebih terkenang, terbayang daripada istri-istri yang lain. Oleh karena itu, wahai ibu-ibu, jangan takut ada pertanyaan yang bukan urusan poligami kita nggak jawab. Ustadz, kami kaum wanita, kami kaum wanita oke oke oke oke aja untuk dipoligami. Kami atau saya? Yang benar nulisnya. Tapi bagaimana dengan biaya hidup ekonomi? Apa suami mampu? Ini pasti dari orang orang mampu. Karena kalau suaminya kaya nggak mungkin ini pertanyaannya kan? Mohon penjelasannya Ustaz. Bila poligami itu membuat kami kaum wanita dijamin masuk surga, jangankan laki-laki beristri empat puluh pun kami izinkan. Kami ikhlas. Kalau ada berpoligami jaminannya surga, Oh, udah dulu saya lakukan. Tidak ada jaminan surga. Siapa yang menjamin? Ada orang yang salah paham dalam perkataan Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari. Ada perkataan Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari bunyinya begini. Afdalu hadhil ummah aktsaruhum nisa'at. yang paling abdol dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Itu lapas perkataan siapa? Abdullah bin Abbas. Yang paling abdol dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Ada orang yang memahami kalau punya istri empat lebih abdol daripada istri tiga. Punya istri tiga lebih abdol daripada istri dua. Punya istri dua lebih abdol daripada istri satu. Berdalil dengan perkataan Abdullah bin Abbas tadi dan ini cara berdalil yang salah, cara berdalil yang tidak benar. Karena maksud Abdullah bin Abbas dengan perkataan yang paling afdol dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya adalah Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad orang yang paling banyak istrinya? Karena umat tidak boleh lebih dari empat. Nabi Muhammad ketika hidup saja sembilan. Berarti beliau orang yang paling paling afdol. Dan beliau orang yang paling banyak istrinya sehingga Ibnu Abbas berkata yang paling afdal dari umat ini yang paling banyak istrinya. Maksudnya Nabi Muhammad yang paling afdal. Itu yang beliau maksudkan, bukan yang tadi. Bukan yang tadi, bukan yang cara memahami yang tadi. Ada orang memahami salah. Ada orang yang memahami salah. Jadi itu dikoreksi oleh Syekh Mas Hasan Salman dalam sebuah uh, diskusi ilmiah beliau bersama para asatidz di Indonesia. Pak Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa poligami hukumnya tidak sunnah apalagi wajib. Bagaimana dengan Nabi Muhammad alaihissalam berpoligami? Kita ingin mengatakan bahwa ada orang yang memahami hukum poligami wajib. Hukum poligami sunnah. Sunnah dalam arti kata memang sangat dianjurkan begitu. Salah kata sebagian kata para ulama, bukan seperti itu akan tetapi dia dilihat, dia melihat kepada keadaan, melihat kepada kondisi bisa atau tidak. Kalau bisa itu sangat dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa, kan itu akan mendatangkan mudarat yang banyak. Maka jangankan untuk menambah dua. Kalau itu akan mudarat dan tidak bisa rasanya, dan nikah pun nggak apa-apa dalam agama kita. Mohon maaf, mohon maaf. Karena terpaksa kita berikan contoh. Kalau ada lelaki yang tidak bisa berdiri, bagaimana dia akan menikah? Jangankan untuk berpoligami, untuk menikah jadi tidak ada kewajiban. Ya kan? Sampai ada yang kirim SMS sama saya. Pak Ustadz sudah dua tahun Ustadz, nggak ada nafkah, gara-gara yang satu ini. Mudarat kan? Boleh nggak saya minta cerai? Saya bilang boleh banget. dosakah jika seorang ibu memisahkan dan menceraikan anak lelakinya dengan istri dari anak lelaki tersebut? Disebabkan istri tersebut memutuskan hubungan dengan adik-adik perempuan suaminya. Karena dalam Islam anak lelaki adalah milik ibunya. Apabila alasan seorang ibu tepat menyuruh seorang anak menceraikan istrinya tepat alasannya, bukan alasan yang dibuat-buat. Maka kewajiban seorang anak berusaha melobi ibunya untuk menarik keputusan itu. Kalau memang dia melihat dia masih ingin bersama wanita tersebut. Aksi pertama yang harus dia lakukan, dia lobi ibunya. Dia mencoba untuk mengambil hati ibunya supaya ibunya ridho. Paling tidak dia mengatakan ya sudahlah. Walaupun saya susah dengan dia nanti tapi kalau memang itu mau silakan. Paling tidak sampai di situ. Walaupun hatinya setengah ridho, tapi dia sudah katakan silahkan. Memang itu baik menurut kamu silahkan. Minimal sampai di situ. Kalau tidak juga dan kita akhirnya harus durhaka kepada ibu kita dengan alasan ibu yang benar, maka itu tidak benar. Kita tinggalkan istri yang menjadi pemicu antara kita dan ibu kita. Oleh karena itu, hal yang paling baik bagi seorang lelaki adalah menerima calon dari ibunya itu hal yang paling baik. Dan jaranglah ibu untuk memilihkan calon yang tidak benar. Realita menunjukkan, kehidupan menunjukkan, wanita yang ngotot ibu dan ayahnya merestui dengan lelaki itu menyesal. Mayoritas ya, saya berkata mayoritas. Walau ada yang terbalik, namun angka mayoritas menunjukkan seorang wanita zaman sekarang memilih suami sendiri. Ibu tidak setuju, ayah tidak setuju. Karena ayah dan ibunya tahu siapa lelaki. Dari pancaran matanya nampak dia orang jahat. Dapat dia berpura-pura karena orang tua adalah orang yang sudah pengalaman banyak. Di sini bermanfaat makan asam garam itu bermanfaat di sini. Jangan masalah ilmu urusannya asam garam. Masalah ilmu dibawakan anaknya, ada Al-Quran, ada hadisnya, kata bapaknya apa? Bapak lebih dulu makan garam dari kamu daripada kamu nak, gitu. Itu nggak berlaku di situ. Karena kalau ilmu banyak dengan garam, ikan paus yang paling pintar. Karena dia tahunan bersama garam. Dan bahkan dia hidup di dalam garam. Soal ilmu tidak bermanfaat. Tapi soal pengalaman hidup, ya pengalaman hidup membutuhkan asam garam yang sudah lama. Walau tidak tentu kemungkinan ada orang muda yang lebih pengalaman dari orang tua. Namun mayoritas orang tua lebih pandai menilai orang daripada anak gadis. Anak gadis. Mayoritas orang tua lebih pandai memilih daripada anak lelakinya yang baru berangkat bergerak remaja atau dewasa. Secara mayoritas itu hukum. Walau secara mayoritas mayoritas itu ada pengecualian-pengecualian memang. Ada pengecualian-pengecualian. Oleh karena itu realita banyak orang yang memaksa orang tuanya ridho akhirnya sudah punya anak dua tiga baru benar juga kata ibu dulu kemana lagi anak sudah tiga nggak mungkin pula kita bercerai menyesal kemudian tiada arti apa anunya apa sesal dulu Besar dulu pendapatan, sedang kemudian tak berguna. Berdosakah seorang ibu menceraikan anak perempuannya dengan suaminya? Karena suami anak perempuan tersebut ingin membawa istrinya ikut bersamanya tinggal di negara Arab Saudi. Akhirnya suaminya pergi meninggalkan istri dan anak perempuan ibu tersebut tanpa talak sehingga empat tahun dan tidak memberikan nafkah lahir batin sedangkan seluruh surat-surat dibawa oleh suami suami tadi ke negara yang dia inginkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz agar anak perempuan tersebut bisa menikah lagi sedangkan dalam Islam anak perempuan milik suaminya. Sudah kacau baru ngelapor Ustadz. Itu penyakit umat. Berbuat dulu, berbuat dulu, yang dia anggap benar mentok nggak ada solusi bingung kacau baru melapor ustaz ustaz cari solusinya ustaz ilmu itu bagaikan senter ketika kita berjalan malam gelap gulita tidak ada cahaya sedikit pun apa yang kita lakukan Sementara kita tahu di jalan itu ada duri, ada pecahan kaca, ada kotoran sapi, ada kotoran manusia. Apa yang kita lakukan? Kita ambil senter, kita terangi di depan dulu, kita tentukan di mana kaki kita tentu kita pijakan Itulah ilmu bermanfaat untuk amalan. Cahayakan dulu, terangi dulu dengan ilmu baru melangkah. Kalau yang seperti ini, dia punya center, dia berjalan saja dulu. Setelah berjalan dia baru center ke belakang. Benar nggak Ustaz yang saya lakukan tadi? Salah. Sebelum bertindak, berdiskusi dengan orang-orang kita anggap mengerti ilmu syariat. Kalau anak kita mau dibawa ke Arab Saudi kan lebih baik daripada dibawa ke Kanada. Kan lebih baik daripada dibawa ke Singapura. Oh enggak Ustadz, kenapa enggak? Saya susah jumpa dia, itu egois ibu. Dan kalau itu keadaannya ibu tidak punya hak untuk menghalangi anaknya pergi karena ketika anak sudah punya suami dan suaminya benar, anaknya harus lebih patuh kepada suaminya dibanding ibunya sendiri. Disebabkan Nabi kita pernah bersabda, kalau boleh aku menyuruh orang sujud kepada orang, yang aku suruh adalah seorang istri sujud kepada suami, bukan ayah, bukan ibu. Suami. Bukan Rasul. Umat ke Rasul, tidak Coba lihat. Kalau boleh orang sujud kepada orang, bukanlah umat kepada Nabi Muhammad. Tapi wanita seorang istri kepada suaminya. Kalau boleh sujud, kalau boleh, itu kan nggak boleh saja. Berarti kita harus benar-benar berkhidmat kita harus berpikir apalagi cara untuk berkhidmat dan jangan merasa puas dengan khidmat yang ada. Apatah lagi kalau suami sudah mengeluarkan kata-kata keluhan dan kekurangan khidmat kita kepadanya. Mungkin dia bisa bertahan dengan kekurangan khidmat kita 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Setelah itu belum tentu dia bisa sabar. Ketika dia melihat tidak kita tidak kunjung berubah, padahal kata lembut sudah dikeluarkan, kata yang ketus sudah mulai diucapkan, kita tidak kunjung berubah, maka lelaki seperti ini memilih dua jalan. Lelaki yang benar memilih jalan saya harus menikah. Karena yang ini tidak kunjung baik. Lalu dia carilah wanita-wanita yang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih hafal Al-Quran, dan lebih pandai berkhidmat kepada suami. Kalau pun istri pertamanya protes, dia pun rela berpisah dari istri yang pertama. Ini lelaki bijak mencari tempat beralih yang lebih hebat. Namun lelaki jahat dia akan berkata kepada istrinya di dalam hati, "Saya pulang, ambillah dompet saya, badan saya untuk orang lain." Karena kamu tidak pandai mengurus mengurus badan saya. Yang kamu urus hanya dompet saya dan amplop saya. Ini lagi jahat. Ketahuilah ibu-ibu, ibu-ibu berumah tangga dengan suami ibu yang ibu harapkan itu badannya. Maksud saya dianya gitu loh. Bukan badan yang dalam makna yang lain. Yang ibu harapkan itu dianya, bukan dompetnya dengan dia keyakinan bahwa saya yakin penuh ibu-ibu lebih mau hidup bersama suami miskin daripada kaya namun kehidupan yang lengkap apa tidak terjamin dengan baik Itulah miskin harta nggak ada artinya ibu akan berkorban harta asal bisa mendapatkan suami ini menunjukkan bahwa ibu-ibu menikah dengan dianya dengan suaminya bukan dengan hartanya oleh karena itu Jangan kemudian setan berhasil membuat kita ngurusin hartanya saja, sementara dianya tidak kita urus. Mengerti yang saya maksud? Mengerti kita. Karena kalau ibu sudah asik mengurus hartanya, tidak mengurus dianya, akan ada orang yang mengurus dianya mengharapkan hartanya. Dan itu jumlahnya di luar tidak sedikit bisa dicari kapanpun di waktu kapanpun di hari apapun Dan orang ini kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, biarlah uangnya banyak habis asal jasadnya terservis. Karena dia punya istri yang tidak pandai menservis jasad. Yang penting baginya hanya amplop bulanan Amplop tunjangan Dan itu pun dia yang ngatur Sampai suami ketika mau jadian harus minta dulu ma Kasih duit ma, Boleh suami meletakkan uang di istri Kalau memang dia merasa kalau uang ada di dia selalu boros tapi itu tidak mengharuskan suami seolah-olah ngemis dulu sama istri baru bisa dapat uang. Enggak, itu uang Anda. Ambil kapan Anda mau, ambil kapan Anda suka, asal dibelanjakan untuk hal yang benar. Tidak ada hak istri Anda untuk melarang Anda mengambil harta Anda sendiri. Kalau memang itu harta Anda, tapi jangan gaji, gaji istri pula yang dilibas. Gaji istri untuk istri 100%, 100%. Bukan 99,9, tapi 100%. Gaji istri untuk istri 100%. Kewajiban rumah tangga, rumah, listrik, kendaraan, sekolah anak, apa saja baju istri, baju anak, parfum istri untuk di rumah, kewajiban kita. Peralatan rumah tangga kewajiban kita. Kalau istri bantu dengan uangnya, dia mendapatkan dua pahala. Pahala berinfak dan bersodakoh, pahala membantu suami. Dan tidak ada kewajiban di harta istri Lelaki jahat adalah lelaki yang menyuruh istrinya bekerja dan uang istrinya untuk kebutuhan rumah tangga, uang dia disimpan untuk pergi berpacaran. Itu lelaki jahat lelaki bejat yang harus segera bertobat kalau tidak gawat Berdosakah saya kalau suami menikah lagi dan saya tidak sanggup? Bukannya saya mengingkari syariat Islam, tapi karena saya memang benar-benar belum atau tidak sanggup, maka saya memilih untuk bercerai. Dalam hal ini apakah saya berdosa dan tidak akan mencium bau surga? Karena seorang wanita apabila minta cerai kepada suaminya tidak akan mencium bau surga apalagi memasukinya. Bagaimanakah? Apakah saya berdosa dan tidak akan mencium bau surga? Apakah itu benar Pak Ustaz? Kan jelas bunyi hadisnya. Bunyi hadisnya kan disebutkan Apabila wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka tidak akan mencium bau surga. Jelas hadisnya. Dan di antara alasan yang tidak benar adalah ketika suami menikah lagi. Itu di antara alasan yang tidak benar. Maka sepakat ahli ilmu dan ahli hadis karena hanya alasan itu, hanya karena alasan itu, bukan ada yang lain betul-betul hanya alasan tidak bisa menerima suami nikah lagi dan kemudian padahal dia membagi waktu dengan benar, mungkin istri pertama yang kedua yang bisa mengalah, dia lebih banyak memberikannya kepada kita dibanding dia sendiri. Tetap kita tidak bisa menerima dan minta cerai. Padahal rumah kita untuk istri pertama dua kali lipat rumah untuk istri yang kedua, gaji kita dua kali lipat untuk istri yang kedua, tidak bisa tetap terima, minta cerai, tidak akan mendapatkan bau surga. Karena dia minta cerai untuk hal yang tidak benar. Solusinya gimana Ustaz? Didik jiwa menjadi wanita-wanita bertakwa. Bukankah ke surga butuh pengorbanan? Bukankah ke surga bukan jalan mulus? Yang ini bahagia daripada jalan ke surga, walaupun tidak ada jaminan. Bahagia daripada jalan apa? Ke surga. Seluruh syariat Islam yang terpuji adalah mendahulukan orang lain dibanding diri kita sendiri. Dalam Al-Quran kaum Ansor terpuji. Kenapa? Yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khosos. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya muhajirin walaupun mereka pada dasarnya kesulitan. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Dikenang sampai akhir zaman. Berabad-abad. Karena mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka dalam keadaan susah. Di dalam hadis Nabi mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menyukai untuk saudara kalian apa yang kalian sukai untuk diri kalian sendiri. Tidak sempurna iman kalian. Kalau tidak mau menyukai untuk saudara kita kalian apa yang kalian sukai untuk diri kalian sendiri. Coba lihat. Nabi Muhammad SAW berkata, andai gunung Uhud ini adalah semuanya emas, Aku tidak biarkan tiga hari, tiga malam berturut-turut gunung emas ini masih ada di tempatnya. Semua akan saya bagikan kepada kaum muslimin dalam tiga malam saja. Tiga hari, tiga malam. Suatu hari Nabi Muhammad SAW setelah suara asar bergegas keluar, tergesa-gesa. Sehingga sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah tergesa-gesa? Kata Rasulullah, ada emas di dalam rumah yang lupa saya infak. Rasulullah lebih peduli kepada orang lain dibanding beliau sendiri. Oleh karena itu derajat beliau tidak terkalah. Beliau rela, beliau ikhlas, beliau sanggup dan istri-istrinya pun rela, ikhlas dan sanggup. Dua bulan lamanya sembilan rumah itu tidak ada makanan. Mereka hanya hidup dari kurma dan air minum. Makanan yang ada hanya kurma dan air minum. Tidak ada daging, tidak ada buah-buahan, tidak ada roti-rotian. Mereka ikhlas, mereka rela untuk melakukan itu. Bukan karena Nabi Muhammad miskin, tidak. Tapi karena Nabi Muhammad terlalu dermawan. Namun, beliau sanggup, istrinya pun telah dididik untuk orang-orang sanggup. Ketika istri kita tidak terdidik orang sanggup, tidak ada kewajiban kita untuk melakukan itu. Jangankan istri kita aja nggak sanggup kok, Mana ada orang sanggup kasih Innova ke orang dia hidup dengan sepeda motor? Nah, belum ada. Zaman sekarang belum ada orang yang sanggup kasih Innova ke orang dia hidup dengan sepeda motor Yamaha, Mio belum ada, belum ketemu saya, belum belum ketemu. Enggak ada. Tapi ada orang yang mau dia mobilnya dipakai orang padahal dia pergi harus berhati-hati sebagai Mio. Ada yang ketemu orang seperti itu. Padahal dia yang punya mobil. Orang itu pakai mobil dia dia pakai sepeda motor orang itu. Nah, itu masih ada ya. Masih ada. Walaupun jumlahnya sedikit sekali. Tapi masih ada. Pakailah. Dipakailah mobil itu dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari oleh orang itu. Dia terpaksa kemana-mana pergi pakai sepeda motor. Kemana-mana pergi terpaksa bawa jas hujan karena persiapan hujan. Malam-malam pun dia pulang jam 11, jam 12 pakai sepeda motor. Padahal mobilnya ada dipakai orang lain. Itu masih ada. Tapi ngasih mobil ke orang belum ketemu belum ketemu sampai sekarang lalu bagaimana caranya Ustaz jalani dulu kehidupan berpoligami kalau memang kita lihat suami itu baik istri mudanya baik kadang-kadang malah istri muda itu yang memberikan pertolongan yang banyak kepada kita kampar ada seorang yang baru poligami, istrinya marah-marah besar yang pertama. Ternyata ketika dia sudah tua, yang memberikan santunan hidupnya anak daripada istri yang kedua. Karena anak yang di istri kedua ditakdirkan terdidik oleh ibunya sebagai anak-anak soleh. Dan dia bekerja di Australia sebagai pilot. Dia kirimkan uang 10 ribu dolar. untuk emak 7 ribu. Tolong berikan emak tua 3 ribu anaknya yang lain yang dari darah dagingnya dia kerjaannya menguras harta dia. Ketika istri pertama ini sakit, istri kedua yang membawanya ke awal bros untuk berobat dengan biaya dari istri kedua. Tidak selamanya wanita yang menginginkan menjadi istri kedua suami Anda adalah wanita jahat. Mungkin dia lebih baik daripada Anda, dia lebih bertakwa daripada Anda, Cuma dia ingin lelaki bertakwa seperti suami Anda juga. Begitu. Karena dia tahu bahwa ada kebolehan. Ketika memang setelah terjadi ternyata suami tidak benar dan suami melakukan penzoliman, pada saat itu Anda berhak mengajukan surat permintaan cerai. Karena Anda sudah dizolimi oleh seorang suami, suami sudah tidak berlaku adil dan hak Anda sebagai seorang istri sudah dia abaikan. Ketika itu terjadi, silahkan ajukan untuk bercerai. Anda sudah punya hak dan Anda tidak akan terhalang untuk mendapatkan bau surga karena suami Anda suami yang dizolimi. Salah satu syarat untuk boleh minta cerai tidak suka dengan akhlak suami karena akhlaknya tidak benar dan tidak suka karena postur badan atau fisik suami karena ada yang salah di postur tubuh itu, di postur tubuh suami itu itu syarat boleh untuk minta apa? Cerai. Tidak suka fisiknya, ada yang cacat di fisik itu, atau tidak suka akhlaknya yang menzolimi kita. Kalau dia tidak menzolimi sama sekali dan kita hanya merasa, merasa dan merasa dizolimi, itu salah. Karena merasa belum tentu kebenaran. Sebagaimana rasa strawberry belum tentu adalah strawberry. Rasa ayam panggang belum tentu ayam panggang, cuma pisang aja itu. Cuman ubi digoreng orang, cuman rasanya rasa ayam panggang. Itu belum tentu ayam panggang. Ayam panggangnya di mana? Kita hanya ketiban rasanya saja. Es rasa durian, ya gitu. Rasanya aja yang kita dapat. Bagaimana kalau istri meminta cerai kepada suami disebabkan ketidakcocokan dengan sikap suami? Sudah kita katakan tadi. Kalau memang terjadi akhlak yang tidak benar dari suami, sehingga istri tidak bisa bertahan, dia boleh minta cerai. Dan tentu sebelum dia minta itu, dia bermusyawarah dengan orang-orang yang dia anggap pantas untuk bermusyawarah. Karena wanita di dalam mengambil keputusan mayoritas lebih mendahulukan perasaan. Dan wanita ketika sedang dalam problema sering lebih labil dari lelaki. Lelaki juga bisa jabil, bisa labil. Ketika dia ada sedang dalam problem, dia labil dalam memberikan keputusan. Wanita lebih lagi. Wanita akan lebih labil lagi. Oleh karena itu setiap orang yang berproblem hendaknya dia tidak memutuskan ketika problem itu terjadi. Seluruh keputusan yang diambil karena mendadak seluruh keputusan yang diambil dalam keadaan emosi, seluruh keputusan yang diambil dalam keadaan labil sering menimbulkan kekecewaan atau penyesalan di belakang hari. Itu realita kehidupan. Allah Pertanyaan yang sama dan tidak perlu saya jawab jawab sendiri. Apabila suami memiliki penyakit lemah syahwat, apakah boleh istri minta cerai? Ustadz, kalau ada suami menceraikan istrinya lewat mimpi tanpa ada saksi, gimana Ustadz? Ya menghayal sajalah. Jangankan dalam keadaan mimpi suami menceraikan istri. Dia ceraikan dalam keadaan yang nyata, tapi di dalam hati nggak berlaku. Pandangnya suami istrinya itu matanya merah. Di dalam hatinya, saya ceraikan kamu. Tapi dalam hati aja, saya ceraikan kamu, saya Tidak berlaku. Sampai dia ucapkan kalimat cerai. Itu real, nyata. Di depan mata dia, dia lakukan itu. Tapi diucapkan di dalam, dalam hati. Tidak diucapkan di lidah. Kalau dia ucapkan kalimat yang bukan kalimat cerai, kalimatnya tidak jelas kalimat cerai tapi niatnya menceraikan, jatuh cerai. Sudah, kamu pulang ke rumah orang tua. Itu bukan kalimat cerai kan? Suruh pulang kok. Suruh pulang lain ada, ada suruh pulang dididik dulu, ada suruh pulang pisah untuk sementara waktu dulu kita, saya ingin berpikir pernah. Ada yang suruh pulang cerai. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, pulang dulu kamu ke rumah orang tuamu, di hatinya saya menceraikan kamu, berlaku cerai. Tapi kalau dia mengatakan pulang kamu ke rumah orang tuamu, tidak ada niat sedikit pun di hatinya menceraikan, itu bukan kalimat cerai. Apabila kalimatnya tidak jelas untuk apa? Menceraikan. Namun kalau kalimatnya jelas menceraikan, saya ceraikan kamu hari ini Allah saksinya. Kemudian Ustaz, nggak ada maksud saya mencerai Ustaz, nggak berlaku. Kamu sudah mencerai. Kalimat kamu sudah jelas. Keluar kamu dari rumah ini hari ini kita bercerai. Hari ini kita berpisah hubungan suami istri. Nggak ada lagi hubungan antara kita. Kita sudah bercerai. Saya ceraikan kamu hari ini. Saya jatuhkan talak satu hari ini. Ustaz, saya emosi Ustaz. Langian emosi itu sendiri. Tahu langian apa? Makan emosi itu. Karena kamu sudah mengeluarkan kalimat cerai yang jelas, nggak ada niat, niat nggak niat kami nggak tahu. Kalimatmu adalah kalimat yang jelas untuk bercerai. Walaupun dia emosi, talak jatuh. Bahkan para ulama mengatakan talak jatuh bagi orang yang mengeluarkan kalimat cerai dengan jelas sambil mabuk. Kenapa? Karena dia yang pilih mabuk. Rasakan akibat mabuk sendiri. Rasakan akibat dari mabuk itu. Kalau dia kalimat sambil oh, saya saya kan kamu, gitu. Dia mabuk. Sebagian ulama mengatakan tidak jatuh karena dia tidak sadar. Sebagian yang lain mengatakan jatuh karena itu ulah perbuatannya tanggung daripada perbuatan kita tanggung akibat. Itulah yang kata orang tangan mencincang baru memikul. Lelaki harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Manusia juga seperti itu. Manusia dalam berbuat harus memikirkan akibat daripada perbuatan. Dia berbuat dia harus berani bertanggung jawab. Dia harus berani bertanggung jawab. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pengertian seorang suami harus adil di antara para istrinya sudah terjawab? Insya Allah para istri dapat hidup rukun. Bolehkah mereka melakukan kesepakatan di antara mereka tentang masalah nafkah lahir batin? Lalu mengajukan kepada suaminya atau semua itu hak yang telah ditentukan sudah terjawab juga sudah terjawab dalam hukum-hukum tentang poligami yang sudah kita sampaikan tadi. Ada seorang lelaki, dia selalu bangga dengan kekayaannya dan kegantengannya. Dia memiliki istri dua orang. Ia selalu menghina dan mencaci istri pertamanya. Sementara istri keduanya selalu dibangga-banggakan dan diistimewakan di dalam kehidupannya. Sementara istri pertama dan anaknya selalu diabaikan. Apakah itu bersifat adil? Jawab sendiri. Kalau masih itu masih nanya, kayaknya ada yang nggak beres gitu. Poligami dibolehkan dalam syariat Islam. Apakah benar bahwa Rasulullah melarang menantunya Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami? Rasulullah melarang dan menyebutkan kenapa Rasulullah melarang. Tidak hanya melarang saja. Karena Ali bin Abi Thalib mau menikahi anak Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad, tidak akan bersatu anak Muhammad dengan anak musuh Allah. Itu yang membuat Nabi melarang, bukan poligaminya. Bukan poligami Nabi yang menyuruh. Nabi yang menyuruh. Cuma alasan disebut oleh Nabi Muhammad. Tidak akan bersatu anak seorang Nabi dengan anak musuh Allah. Fatimah semulia-mulia wanita akan digantikan oleh Abi bin dengan wanita tidak sekufu dengan dia. Ini tidak setuju Fatimah tidak setuju. Bukan tidak setuju poligami, kan? tapi tidak setuju siapa yang akan menjadi madu. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasul tidak setuju. Karena derajat yang berbeda antara Rasul dan Abu Jahal. Dan anak keduanya punya kemuliaan dari orang tuanya juga dari sisi nasab. Itu yang membuat Rasulullah menghalangi Namun itu yang jadi dalil banyak kaum wanita. Ya tuh Rasulullah kan melarang anaknya sendiri di poligami. Ada alasan yang tidak disebutkan. Wanita kalau sudah tidak mau Laki-laki juga demikian, bukan wanita aja. Kalau sudah tidak mau, alasan yang lemah pun bisa dijadikan alasan. Iya kan? Alasan yang lemah saja bisa dijadikan alasan. Di antara alasan lemah wanita untuk tidak dipoligami adalah tirulah Nabi Muhammad. Katanya niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan meninggal dulu istri pertamanya baru dia menikah lagi. Itu banyak sekali wanita yang melakukan itu kepada suaminya. Katanya mau niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dulu istri pertamanya, baru beliau nikah lagi, baru berpoligami setelah istri pertamanya meninggal. Pahamilah keyakinan seperti itu, tak seorang pun ahli ilmu meyakininya. Hanya Anda wahai ibu. Anda Anda wahai istri. Karena berdalil dengan hal yang sangat lemah yang ada di dalam syariat Islam. Tak seorang pun ulama yang memahami itu. Abu Bakar tidak menunggu istri pertamanya meninggal baru dia menikah lagi. Dan Asma dan Aisyah berasal dari dua ibu yang berbeda. Asma ibunya adalah Kutailah dan Aisyah ibunya adalah Ummu Rumah. Jadi tidak menunggu dulu istri pertama meninggal Abu Bakar baru baru Kalau seandainya itu hukum yang ada dalam agama, Rasulullah kan bilang dulu Abu Bakar tunggu dulu. Belum, belum. Nanti tunggu dulu istri pertama meninggal. Enggak ada Rasulullah mengatakan begitu. Satu, yang kedua, ketika Rasulullah hidup bersama Khadijah, hidup dalam ketertindasan, hidup dalam perjuangan sulit, perjuangan rumit. Orang dalam perjuangan sulit dan rumit gak berpikir untuk menikah loh. Betul atau tidak? Ketika ada kelapangan, ada ke, ada kemungkinan untuk berbagi, ada kemungkinan untuk mengayomi lebih banyak, melahirkan keturunan lebih banyak, orang berpikir untuk tambah. Tapi di saat-saat orang sedang berjuang, orang sedang menegakkan agama Allah, permusuhan orang Quraisy sangat berat pada waktu itu. Rasulullah ingin dibunuh, para sahabatnya dicaci maki, para nabi diludahi, nabi dilempari kotoran hewan. Perjuangan berat tahun pertama sampai tahun 9. Sampai tahun terakhir tahun 13. Perjuangan berat di kota Mekah. Seorang yang sedang berjuang berat nggak berpikir untuk menikmati dulu pernikahan. itu real. Makanya ketika kita susah-susah dulu sama suami kita, suami kita belum terbayang untuk nambah istri. Kapan dia yang baru nambah istri? Ketika gajinya sudah naik tiga kali lipat, empat kali lipat. Dia mulai berpikir, kalau istri saya dulu bisa hidup dengan 2 juta, berarti saya bisa hidup lagi dengan seorang wanita yang dengan gaji 2 juta juga gitu. Dan gaji saya sekarang kan sudah 25 juta baru terbayang dia. Namun seperti yang kita katakan tadi harus kembali kepada masalah dan mudarat. Tidak hanya kata gaji kita banyak bisa menikah, dan bukan itu. Nggak ada artinya. Kalau saya ini tidak dijalankan dengan benar. Masa ada orang yang masa-masa sulit, yang yang membuat kue istrinya, ngantar-ngantar ke toko-toko istrinya, suami hanya kerja permasian 200 ribu, 300 ribu sebulan, masih mau berpoligami, injak dia dengan kaki kita. Nah, oh, poligami bulan. Iya hijab nih dengan kaki kita. Gitu. Ini orang yang nggak tahu diri ini, nggak sadar siapa dia, nggak sadar bagaimana berpoligami yang benar dalam agama Islam. Dan itu bukan tidak ada orang-orang yang seperti itu. Yang cari nafkah istrinya, yang jualan kue istrinya. Kalau ataupun dia dapat gaji sekali-kali nggak memikirkan istrinya, memikirkan laptopnya. Karena dia merasa anak-anak orang sudah punya laptop, anak dia belum punya laptop dia semangat dapat duit beli laptop anak aja udah selesai hilang lagi semangatnya untuk mencari nafkah istrinya yang buka toko istrinya yang empat subuh ke pasar membeli sayur membeli ini bertukus lumus di pasar menjual udah begitu mau beli poligami lagi oh ini orang bagus ini untuk di dibungkus gitu. Nah, oh, dikardus karena jadi mahanyutkan di sungai Sia Ini lelaki yang tidak tahu diri. Hah? Kalau sana ngadap nanti ada mata-mata yang kira saya nuding dia gitu. di sini aja. <laughs> ya. Ini orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu diri. Kalau seorang lelaki menikahi seorang istri yang kedua, dia dari awal dia sudah punya pikiran, kalau ada problem saya ceraikan. Itu lelaki yang telah menzolimi kaum wanita. Itu lelaki yang apa? Yang menzolimi kaum wanita. Apalagi kalau dia sengaja mencari istri di negeri yang jauh supaya menceraikannya cukup lewat SMS sehingga dia tidak akan diserang oleh istri keduanya dan adik abang-abang istri keduanya. Kalau dia sudah berpikir seperti itu, dia dari awal sudah punya niat berbuat zalim dan dia berdosa. Di niatnya itu saja dia sudah berdosa. Dia punya niat apa? Menzalim. Ya, yeah. wallahu taala alam bisawab. Apakah boleh seorang istri meminta kepada suaminya untuk mengatur keuangan keluarga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari? Boleh. Tidak ada masalah. Suami itu akan memilih jalan yang paling mudah. Kalau suami itu orang yang standar. Kalau dia suami yang standar, dia akan memilih jalan yang paling mudah. Dan yang paling mudah mengatur keuangan, perempuan. Karena perempuan rata-rata orang yang paling bakir mengeluarkan keuangan. Gitu. Jadi ke keuangan itu agak sedikit aman di tangan kaum wanita. Karena wanita mayoritas ya, bukan walaupun ada wanita-wanita yang luar biasa, super ada. Ada wanita-wanita, tapi angka mayoritas wanita-wanita itu dompetnya banyak yang berjahit. Gitu. Betul-betul ketat memberikan keuangan itu keluar, keuangan itu. Berbeda dengan kaum laki-laki. Laki-laki kalau sudah ada uang dompetnya banyak kerja, ingatnya apa? Traktir orang makan siang bersama. Ada teman, dia nggak sungkan-sungkan keluarkan uang 300 ribu, 400 ribu. Kalau wanita nggak seperti itu. Dia berpikir panjang, anaknya gimana, ruang sekolah anak-anaknya gimana, ini nanti gimana. Sampai-sampai dia menabung sekarang agar anaknya nanti bisa doktor di UI. UI, Universitas Indonesia. Jadi dari sekarang dia sudah berpikir 30 tahun, bagaimana dia akan berinfak? Kalau nggak dijahit, nggak bisa-bisa itu menabung uangnya banyak itu. Itu wanita, karena dia berpikir dengan perasaan yang lebih banyak. Walaupun ada wanita-wanita super ya, wanita super ada. Aisyah radhiyallahu anha hari ini pagi ini dapat duit dari Muawiyah radhiyallahu anha dapat dinar-dinar dari Muawiyah pagi ini. Kalau saya tidak salah 800 dinar, 800 keping emas. Satu satu dinar itu 4 gram. 4 gram emas. Satu dinar. 4 gram. Kali 80 kali 800 hmm? 800 kali 4 2400 gram 3000 3200 gram oh berapa emas itu tinggal dikali bagi dua setengah pagi ini diterima Aisyah sore udah habis sore udah habis kenapa Aisyah bisa begitu karena beliau tertarbiah hidup bersama Rasulullah sallallahu ditarbiyah bukan tar, ditarbiyah hidup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selama hidup melihat bagaimana Rasul dan mencontoh kepribadian Rasul sampai Rasulullah. Kalau kita dapat 800 dinar, kita akan berinfak juga rasa syukur, cuman satu dinar. Saya ada syukur pak dapat rezeki tadi, infak juga sih wanita sekarang, cuma satu dinar dan 800 dinar. Sisanya kantongin 799 dinar. Itu Aisyah zaman sekarang. Bukan Aisyah zaman Rasulullah. Sudah bertanya tentang perasaan sudah terjawab. Ah, ini pertanyaan menarik. Ustadz, bila seorang istri sakit dan tidak bisa melayani suaminya, maka suami boleh melakukan poligami. Tidak hanya sakit, sehat pun bisa. Kok oh, nggak nggak jelas juga sih dari tadi? Nah, bukan hanya sekedar sakit loh. Sakit itu hanya peraturan pernikahan di Indonesia istri sakit nggak bisa menjalani kehidupan kewajiban istri baru boleh berpoligami itu hukum di Indonesia hukum di peraturan KUHP pernikahan undang-undang pernikahan di negeri kita dia bisa nggak seperti itu nggak seperti itu taruhlah Pertanyaan yang kita lanjutkan tapi bagaimana kalau sebaliknya Ustaz jika suami yang sakit sehingga suami tidak bisa memberikan nafkah batin bagi istri apakah istri boleh melakukan poliandri Tolong Bapak dan Ibu, apakah memang ada dalam bahasa Indonesia poliandri? Atau nama yang dibuat-buat untuk menyaingi poligami? Cobalah, coba larikan kepada sanksi yang benar lah dulu. Karena saya jujur secara pribadi merasa aneh aja poliandri itu. Benar gak ada kalimat poliandri? Dalam kamus Indonesia yang benar gitu loh. Karena kadang-kadang orang membuat istilah yang salah untuk melawan istilah yang yang benar. Soalnya di dalam bahasa Arab yang ada poligami, poliandri nggak ada. Itu bahasa yang paling lengkap dalam dalam dalam sejarah umat Islam. Dalam dunia malah. Bahasa yang paling lengkap di dunia adalah bahasa Arab. Buah kurma yang ada di pohon kurma itu mulai dari dia putih sampai menjadi kurma yang bisa kita makan itu Ramadan itu 12 nama. 12 nama untuk putih sedikit ini namanya. Naik sedikit ini namanya, naik sedikit ini namanya sampai dia matang seperti yang kita makan di bulan Ramadan dia menjadi tamar namanya. Itu ada 12 nama untuk kurma satu itu. Berubah sedikit namanya lain, berubah sedikit namanya lain, berubah sedikit namanya lain. Begitu. Jadi hal yang paling eh, rapi dalam bahasa yang paling lengkap dalam bahasa bahasa Arab. Sehingga itu yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Nabi dan Rasul dan menurunkan kitab-kitab beliau dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Di situ hanya ada poligami. Yang lawan poligami nggak ada. Istri punya beberapa orang suami nggak ada. Oleh karena itu, kalau kita memiliki kosa kata bahasa Indonesia yang baik atau kita punya profesor-profesor berbahasa Indonesia yang baik, yang jujur, yang bertakwa, tuh tanya kepada apa memang ada poliandri dalam bahasa Indonesia atau istilah yang sengaja dibuat-buat gitu loh untuk menyaingi poligami. Kalau keadaannya seperti yang ibu tanyakan tadi, ibu boleh bersabar dan boleh minta cerai dan haram punya suami simpanan. Haram pun Tidak boleh. Islam selalu haus dengan nasab yang tidak terganggu juga. Kalau suami ada satu, istri ada empat, nasab tidak akan berubah-ubah, tidak akan, tidak akan amburadul nasabnya. Tapi kalau istri punya suami dua, nasabnya nggak jelas. Yang mana satu ini yang punya. Apalagi kalau dia punya suami empat, dipakai keempat-empatnya. Mentang-mentang dia berduit, mentang-mentang dia cantik, di Surabaya ada satu suami, di Bandung ada satu suami, di Jakarta ada satu suami, di Pekanbaru ada satu suami. Ini wanita ini lebih baik dibungkus juga. Gitu. Bungkus, karungkan, masukkan ciliwung. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami agama Allah yang benar dan menjalankannya dengan benar. Tidak hanya memahaminya, sampai menjalankannya dengan benar. Hati-hati, sesuatu yang kita lakoni hanya karena syahwat lebih banyak kepada kehancuran dibanding kemaslahatan.